Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di pagi yang berbagai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang mubarakan, pertemuan yang penuh dengan barakah dan pertemuan yang menumbuhkan iman, menambahkan ilmu serta mengobarkan semangat beramal dalam diri kita. Namun Sebelum kita, kita lebih jauh masuk dalam tema kita, tema tentang barakat rizq, keberkahan rizki, saya harap yang masih dikeliling di masjid maju ke depan. Agar nanti teman-teman yang datang di belakang bisa mendapatkan tempat. Ayo Pak ke depan aja Pak biar anget Pak di depan Pak. Yang di belakang itu kedinginan loh Pak. Merapat saja biar anget. Karena kalau saya bagi-bagi uang insya Allah tidak ada yang di belakang Pak. Jadi kalau bagi-bagi ilmu ada yang di belakang, ada yang nyender, santai gitu Pak. Jadi itu aplikasi dari tadi pagi. Salah siapa tadi pagi dengarkan Pak. Tadi pagi itu saya sampaikan bahwa andai orang-orang munafik itu tahu kalau mereka menghadiri sholat. Dalam hadis lain, kalau mereka tahu keutamaannya berada di soft pertama, kemudian mereka tidak dapat kecuali harus undian, rebutan, pasti akan rebutan Pak karena kita juga sama merasa oh ini kan bukan sholat di belakang tidak apa-apa sama Pak suatu hari Rasulullah SAW mendapatkan para sahabatnya berpencar-pencar dalam saf beliau kemudian mengatakan ala tasufuna malaikatu inda tidakkah kalian sudi berbaris bersoft sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu para sahabat mau ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan yutimuna safal awwal fal awwal. Para malaikat itu etika dalam duduk berbaris bersaf adalah memenuhi saf yang terdepan terlebih dahulu sebelum ke belakang. Sama, etika dalam talabul ilm dalam menuntut ilmu seperti itu juga merapatkan barisan menyempurnakan saf yang terdepan karena salah satu indikasi kesungguhan kita kesungguhan kita dalam segala hal adalah tatkala kita itu mendekat kalau bapak mengatakan kepada istri saya cinta pada kamu lo cinta kok jauh-jauhan Thomas katanya ya benar saya cinta lo kok jauh terus katanya sama kita cinta pada ilmu kita itu mendekat kepada ilmu. Kita mengharapkan menuntut, mencari akan ada yang beralasan, "Ya Ustaz, ini bakal panjang sampai zuhur ceritanya ini." Punggung saya urusannya pegel. Bakal cenut-cenut kalau duduk di soft depan. Kalau di belakang kan bisa senderan. Iya, Pak. Tapi percayalah Rasa pegel di punggung bapak itulah yang menjadikan ilmunya melekat. Kenapa? Karena sebuah pengorbanan. Itu adalah pengorbanan. Bapak akan merasakan ilmu itu berharga kapan? Ketika ada pengorbanan yang Bapak berikan. Tapi kalau sesuatu itu gratis, ya dapat alhamdulillah juga tidak, tidak masalah. Ya aleh-aleh dapat kalau ndak kan bisa sambil tiduran gitu kalau nyender gitu. Ya itulah bedanya ilmu kita dahulu para ulama. Mereka untuk mendapatkan ilmu itu mereka safar ke negeri yang jauh. Jangan dikira pakai pesawat, Pak. Paling bagusnya naik kuda, naik onta. Untuk mendapatkan satu ilmu mereka harus berhari-hari Dapat alhamdulillah, syukurnya makanya diingat-ingat Pak. Kenapa? Ini kalau lupa sia-sia pengorbanan saya perjalanan setengah bulan. Ketemu dengan syekh ini, syekh itu satu bulan PP baru dapat satu hadis dua hadis. Makanya dihafal Pak zaman dulu itu. Kenapa? Karena susah untuk dapat lagi. Kalau sampai lupa harus sebulan lagi ketemu. Tapi kalau sekarang kan gampang pak, ala gampang kita iuran nanti undang lagi datang lagi paling kan gitu. Itu sebabnya hilangnya keberkahan ilmu. Taib, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi pagi disampaikan bahwa beliau diutus untuk mengajarkan Islam, bukan untuk membangun kerajaan. Beliau diutus bukan untuk menjadi seorang insinyur pertanian atau bangunan atau menjadi saudagar, tidak. Beliau diutus untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan ubudiyah, bagaimanakah seharusnya kita beribadah kepada Allah. Itulah misi utama dari dakwah Rasulullah SAW. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat menceritakan Tidaklah ada seorang rasul yang Allah utus illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang pantas diibadai kecuali aku, karena itu beribadalah hanya kepadaku. Namun demikian, apakah berarti Islam itu tidak mengizinkan umatnya untuk bekerja sama sekali tidak. Apakah berarti Islam tidak peduli dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi umatnya? Kita tahu ketika Islam datang Mayoritas yang masuk Islam di zaman Nabi pertama kalinya adalah dari kalangan orang orang miskin, orang-orang yang lemah. Bahkan kalau kita pelajari sirah Nabi, kita akan dapatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu kejadian yang sangat memukul dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat menyakitkan sekali, ialah muqataah embargo ekonomi ketika Khadijah telah meninggal dunia. Kemudian Abu Talib telah meninggal dunia. Maka orang-orang Quraisy bahkan sebelumnya maaf sebelumnya orang-orang Quraisy tatkala melihat dakwah Nabi semakin maju semakin banyak pengikutnya apa yang mereka lakukan mereka mengimbar ke Rasulullah SAW beserta sahabatnya dan seluruh orang yang mendukung dakwah beliau, membela dakwah beliau, simpati kepada dakwah beliau. Di embargo selama tiga tahun lamanya. Tidak boleh belanja. Tidak boleh membeli ataupun menjual. Tidak boleh ada yang menikah dengan mereka. Tidak boleh siapapun yang berinteraksi dengan Rasulullah dan kaum muslimin akan di embargo selama tiga tahun. Embargo ekonomi. Nabi SAW berdakwah bukan untuk urusan ekonomi. Namun dakwah beliau dihadang. Dengan apa? Dengan ekonomi. Di embargo selama dikatakan sampai-sampai diriwayatkan bahwa sebagian sahabat karena kelaparan tidak ada yang mau menjual, tidak ada yang mau membeli, tidak ada yang mau meri Sampai katanya suatu malam kakiku menginjak sesuatu yang basah. Akhirnya aku makan dan sampai saat ini aku tidak tahu apa yang masuk ke dalam perutku itu. Karena saking kelaparannya. Fakta dalam dakwah beliau, pada awal-awal dakwah beliau, beliau diembarku. Dan kalau kita jauh sebelumnya, kita melihat bagaimana perjalanan dakwah Nabi pada awal beliau diutus menjadi seorang Rasul. Beliau dibiayai oleh istri beliau, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha wa Selanjutnya, tidak hanya sampai di situ. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah ke kota Madinah, ternyata salah satu proyek besar Nabi adalah membebaskan ketergantungan penduduk Madinah kepada bangsa Yahudi, kepada orang-orang Yahudi Madinah. Nabi hijrah ke Madinah, beliau mendapatkan Penduduk Madinah punya ketergantungan akan air bersih kepada air minum kepada siapa? Yahudi. Wa ma biha min bi'rin yusta'dzabu min ma'iha illa min bi'ri rumah. Katanya di Madinah tidak ada satu sumur yang pantas yang layak untuk diminum kecuali satu sumur yaitu sumur rumah dan itu miliknya Yahudi. Nabi melihat ini adalah sebuah ancaman besar. Ini adalah potensi ancaman yang sangat besar walaupun ini bukan urusan ideologi. Bukan urusan ibadah, urusan makan minum. Kebutuhan pokok namun Nabi sudah memprediksi ini bakal menjadi potensi dan ancaman serius. Bisa dibayangkan anda Yahudinya tersinggung, marah dan mengimbarku, tidak, saya tidak akan jual airnya lagi maka akan terjadi krisis luar biasa. Nah, Nabi melihat potensi ancaman. Karena itu Nabi mengatakan bersabda memotivasi para sahabat Manish man dari bi'ra rumah fayaj'alu dalwahu kadila'il muslimin lahu bimithliha fil jannah. Siapakah dari kalian yang sudi membeli sumur rumah kemudian dia mewakafkannya sehingga hak dia dari sumur yang dia beli sama dengan hak yang dimiliki oleh seluruh kaum muslimin dalwahu kadila'il muslimin hak dia untuk mengambil air dari sini walaupun dia yang membeli namun karena dia telah mewakafkannya dia telah mensedekahkannya akhirnya dia dengan yang lainnya sama maka Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu membeli sumur tersebut dari harta dia sendiri. Kemudian dia wakafkan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu mewakafkan suur, sumur rumah yang itu merupakan satu-satunya sumber air bersih di Madinah kala itu. Sumber air minum kala itu Nabi bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum." Utsman tidak akan masalah, tidak akan sengsara, tidak akan disiksa apapun yang dia lakukan setelah hari ini, setelah mewakafkan surmur rumah. Kenapa demikian? Ini adalah satu solusi yang luar biasa sahabat Uthman membebaskan kaum muslimin dari ancaman yang sangat besar. Bisa dibayangkan kalau Yahudi tidak mengizinkan penduduk Medina ngambil air dari sumur itu, maka akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Krisis sumber air minum dan bisa dibayangkan betapa berat beban yang harus dipikul kaum muslimin kalau sampai Yahudi tersebut betul-betul menjalankan apa yang diprediksi oleh Nabi. Sekarang ikhwatul iman, kita bisa sadar, kita bisa merasakan hal sama. Bagaimana kaum muslimin, bagaimana kaum mukminin di negeri kita ketika Brazil tidak mau mengirimkan kedelainya umat Islam di Indonesia, kaum muslimin di Indonesia, bangsa Indonesia secara umum yang katanya tidak usah makan daging, tidak apa-apa makan tempe. Ternyata tempenya dari Brazil. Kedelainya dari Amerika. Ketika ekspor mereka atau impor kita kedelai dihentikan bermasalah, maka jangan alih-alih makan daging. Tempe pun tidak dapat, tidak ada yang jual. Jangan dikira negara kita adalah negara yang dipenuhi dengan lautan, dikelilingi lautan. Ternyata garamnya juga impor dari bangsa lain. Ini adalah ancaman dan ini yang oleh Nabi SAW dikhawatirkan. Jangan sampai masalah ekonomi menjadi ancaman, celah bagi musuh-musuh Islam untuk kemudian memaksakan keinginan mereka apalagi memaksakan ideologinya dan itu yang terjadi di bangsa kita kristenisasi pemurtatan massal melalui apa? melalui jalur ekonomi mereka melalui jalur ekonomi masuk namun endingnya adalah merusak ideologi karena takhat liman betul misi dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah tentang akidah, tentang ideologi. Namun bukan berarti Nabi menutup mata dari urusan ekonomi. Nabi bahkan sejak dini sudah memahami bahwa kekuatan ekonomi itu memiliki peran yang sangat krusial dalam kemajuan dakwah. Karena itu setiba pertama kali setiba Nabi SAW di kota Madinah, beliau melihat ada ancaman ekonomi, beliau selesaikan. Beliau tidak hanya duduk di masjid ceramah tentang arti la ilaha illallah, namun beliau terjun ke lapangan menyelesaikan ancaman ekonomi. Kemudian yang kedua, urusan ekonomi memiliki peran yang sangat penting. Antum bisa bayangkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Namanya transmigrasi kalau bahasa orang Indonesia-nya, Kalau dalam Islam disebut hijrah. Namanya pendatang baru. Bukan satu dua orang. Tapi ratusan orang yang datang. Tentu ini menjadi sebuah masalah besar mereka belum punya lapangan pekerjaan. Hartanya ditinggalkan di kampung halamannya di Mekah. Dengan apa mereka akan bisa mempertahankan hidup? Akankah mereka menjadi gelandangan? Akankah mereka menjadi pengangguran? Tentu ini sebuah potensi atau ancaman sosial yang sangat besar, sangat serius. Namun, kalau mereka diberi tanah oleh Nabi Tentu juga masalah besar karena penduduk Mekah para pedagang yang tidak kenal pertanian, tidak bisa bercocok tanam. Kota Madinah dan kota agraris pertanian, bukan kota perdagangan. Sedangkan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah adalah para pedagang kebanyakannya. Sehingga perpindahan dari negeri Perdagangan ke negeri pertanian ini sebuah ancaman tersendiri, potensi masalah tersendiri. Ledakan pedagang sedangkan konsumennya sedikit. Ini pasti akan masalah. Kalau sampai di pasar terjadi ledakan jumlah pedagang, pasti akan ter terjadi instabilitas, hilangnya stabilitas ekonomi. Akan terjadi kekacauan luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cerdasnya mengurai masalah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian mengatakan wahai orang-orang Ansor bagi tanahnya kepada orang-orang muhajirin agar mereka bisa punya penghasilan tidak karena itu bukan solusi hanya memperparah masalah kenapa separuh tanah diberikan kepada muhajirin sedangkan mereka bukan petani tidak bisa bercocok tanam sehingga bukan menyelesaikan masalah malah menambah jumlah masalah. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kecerdasannya yang berdasarkan dari wahyu mengurai masalah ancaman ekonomi ini dengan sebuah solusi yang sangat jitu. Beliau mengatakan kumul mu'nata wa nusyarikukum fitimar. Katanya wahai penduduk Madinah, kumul mu'nah kami akan menjadi kuli kalian, menjadi pekerja kalian dan nanti ketika panen kita berbagi hasilnya. Sehingga ini adalah solusi yang sangat jitu. Betapa tidak penduduk Mekah yang sebelumnya para pedagang dengan bekerja sebagai karyawan sebagai kulinya penduduk Medina akan mendapatkan tambahan skill itu sebagai petani Selain skill mereka yang pertama sebagai seorang pedagang tidak luntur, masih tetap bisa ber, ber, berkelanjutan. Tidak hilang. Namun mereka menjadi memiliki tambahan skill yaitu bertani. Mereka bisa produksi dan bisa menjual. Maka selesailah masalah ekonomi di Madinah dengan solusi yang tepat dan subhanallah kalau kita lihat perkembangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, kita akan dapatkan di zaman Nabi di kota Madinah secara khusus pertama terjadi ledakan jumlah penduduk yang mendadak dengan adanya muhajirin. Setelah terjadi ledakan penduduk, terjadi ledakan jumlah tanah pertanian yang luar biasa. Kenapa? Kabilah-kabilah Yahudi diusir dari Madinah daerah pertanian kalau Bapak ke Madinah, Bapak akan dapatkan silakan tanya Ustaz Zain bahwa daerah-daerah yang dihuni oleh Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa adalah daerah-daerah pusat pertanian di Madinah. Bisa dibayangkan ketika Yahudi semuanya tiga kabilah diusir. Berapa ribu hektar yang ditinggalkan oleh mereka? Kalau hanya Aus yang harus menangani pertanian kala itu, maka akan terjadi ledakan tanah yang mangkrak, tanah yang tidak bisa dimanfaatkan. Maka potensi ekonomi akan hancur. Nabi tidak membiarkan itu. Makanya Nabi dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Muhajirin harus dilatih bisa bercocok tanam. Walaupun mereka sejak lahir tidak kenal pertanian, kenalnya perdagangan. Allah telah menceritakan bagaimana kebudaya Quraisy. Allah ceritakan dalam surat Al-Quraisy rehlata syita'i wasif kerjaan mereka itu hanya dagang ke sana kemari ke Syam dan ke Yaman di musim panas pergi ke Syam eh, ke Syam ya di musim dingin mereka pergi ke Yaman terus berdagang sehingga mereka tidak tahu pertanian namun kondisi menuntut bahwa mereka harus berlatih maka Nabi SAW memerintahkan muhajirin untuk bekerja kepada orang-orang Ansar di bawah pengawasan ansor mereka memiliki tambahan skill, bisa bercocok tanam. Namun bisa dibayangkan ketika nanti terjadi ledakan tanah pertanian karena Yahudi Nasrani eh, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah diusir dari Madinah, semuanya pergi. Terjadi ledakan lahan pertanian. Ketika oh, muhajirin bisa bercocok tanam, terjadi ledakan produksi lagi. Dan itu kalau dibiarkan akan menghancurkan ekonomi masyarakat setempat. Medina akan terjadi ledakan produksi sedangkan konsumennya sangat terbatas. Maka apa yang disebut dengan hukum pasar berlaku, supply and demand. Ketika jumlah barang meledak naik dengan signifikan sedangkan konsumennya tidak bertambah yaitu itu saja. Apa yang terjadi? Bahkan berkurang. Karena tiga kabilah diusir sekaligus dalam waktu yang berdekatan. Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Terjadi ledakan produksi, penyusutan konsumen. Kira-kira apa yang terjadi? Krisis ekonomi luar biasa. Namun itu tidak terjadi di zaman Nabi. Karena Nabi sudah mengkondisikan, mempersiapkan, memperhitungkan semuanya dengan tepat. Muhajirin diberi pelatihan, dilatih bercocok tanam dan mereka punya skill pedagang sehingga tatkala mereka menguasai tanah-tanahnya Yahudi Bani Qainuqa Bani Nadir Bani Quraidah tidak kekurangan tenaga pertanian segera bisa diselesaikan tanah pertanian Madinah tidak sampai mangkrak kenapa muhajirin bisa bercocok tanam dan ketika produksinya meledak bertambah konsumennya terbatas juga tidak menjadi krisis. Kenapa? Di Madinah sudah menanti ratusan pedagang yang siap memasarkan hasil perdagangannya. Sehingga dalam waktu singkat Madinah menjadi pusat ekonomi bangsa Arab kala itu. Subhanallah. Ini menggambarkan semuanya itu membuktikan bagi kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun memang misi utamanya adalah berdakwah kepada tauhid, namun tidak kemudian beliau mengabaikan mengesampingkan aspek-aspek yang lainnya termasuk aspek ekonomi, strategi, politik, beliau bangun semuanya. Sehingga perkembangan dakwah, perkembangan Islam tidak mendatangkan uh, efek negatif tidak menimbulkan krisis, tidak mendatangkan efek negatif bagi masyarakat baik sosial, ekonomi ataupun yang lainnya. Karena itu ikhwatul iman. Betul kita berdakwah, mengaji, belajar ilmu tentang tauhid, tentang ibadah, tapi bukan berarti kita menutup mata dari unsur-unsur yang semacam ini. Perlu kita kondisikan, perlu kita siapkan karena Siapapun orangnya, dia itu adalah manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh, butuh sak, sandang, butuh pangan. Semuanya itu harus dikondisikan sedemikian rupa. Dan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diatur sedemikian rupa, telah disiapkan sedemikian rupa sehingga walaupun terjadi perpindahan penduduk besar, ledakan penduduk besar, ledakan lahan pertanian besar, tidak sampai menimbulkan krisis yang mengancam stabilitas kaum muslimin di Madinah. Akhwatul iman, silahkan lihat bagaimana kota Madinah dengan datangnya muhajirin, datangnya Rasulullah SAW tidak terjadi krisis yang berkepanjangan, krisis ekonomi atau sosial atau keamanan atau yang lainnya. Karena semuanya telah disiapkan. Hanya saja tindakan-tindakan Nabi Strategi-strategi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi ini jarang kita pelajari selama ini. Ekonom-ekonom kita, ustadz-ustadz kita, juru dakwah-juru dakwah kita selama ini hanya menyinggung dari sudut yang berbeda-beda, tidak komprehensif. Kalau ustadz ya hanya ngajari ngaji saja, kajian kitab saja. Kalau ekonomnya mereka berbicara tentang ekonomi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam, terkesan kalau mau belajar ekonomi ya dari dunia barat yang sosial, belajar ilmu sosialnya ya, Islam kan tidak ada apa namanya ilmu sosialnya. Ya terus bagaimana? Kita belajar dari dunia barat kalau mau belajar sosial, politik. Kalau bicara tentang konspirasi, kita harus belajar dari konspirasi barat. Sosial semuanya inginnya dari dunia barat. Kenapa? Selama ini kita telah terbelenggu dengan pola pikir sekuler bahwa agama ya di masjid. Di masjid itu ya zikir geleng-geleng saja. Maksimal ngaji Al-Quran, hafalan Quran, maksimal belajar tata cara sholat, ibadah-ibadah praktis. Kalau di masjid belajar tentang ekonomi, ini tidak ada ceritanya. Islam kok bicara ekonomi? Tidak nyambung katanya subhanallah. Padahal kehidupan Nabi, sejarah dalam perjalanan Nabi kita lihat syarat dengan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga baik dalam ekonomi, sosial, politik ataupun yang lainnya. Karena itu ikhwatul iman, pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak antum sekalian untuk sedikit membuka mata bahwa Islam mengajarkan bukan hanya ibadah Islam bukan hanya menginginkan agar kita menjadi muslim, menjadi mukmin ketika di masjid. Tidak. Namun ketika di pasar kita juga membuktikan inilah Islam. Loh, ini demikiankah Islam berdagang? Ya, demikianlah Islam berdagang. Demikiankah Islam jadi pembeli? Ya, inilah saya sebagai muslim. Saya membeli karena saya muslim. Dan inilah cara orang Islam membeli konsumen. Islam mengajarkan bagaimanakah kita menjadi konsumen yang baik. Kita menjadi pedagang, bagaimanakah kita menjadi pedagang yang baik? Semuanya telah diajarkan dalam Islam. Dan diantara hal yang ditekankan dalam Islam diberikan penekanan yang sangat dalam adalah aspek keberkahan. Keberkahan itu bukan hanya dalam urusan rezeki, banyak dari kita berpikir keberkahan itu adalah urusan harta. Jadi hartanya barokah. Padahal tidak. Keberkahan itu semua aspek kehidupan kita, semua sendi kehidupan kita haruslah barokah. Waktu harus barokah. Tempat harus barokah. Umur harus barokah. Harta harus barokah. Ilmu pun harus barokah. Semua karena keberkahan itu adalah hal yang sangat urgen dalam Islam. Karena itu dijadikan sebagai ucapan salam kita. Kita selama ini senantiasa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kalau kita renungkan ucapan salam kita. Kita akan dapatkan itu adalah prinsip hidup. Apakah prinsip hidup yang ter, terangkum dalam ucapan salam. Yang pertama, Assalamualaikum, keselamatan. Selamat apanya? Jasadnya. Selamat apanya? Agamanya selamat. Selamat apanya? Masa depannya. Selamat apanya? Keluarganya, hartanya selamat, tidak celaka. Negerinya selamat, tidak terjadi perang. Selamat perjalanannya. Selamat itu adalah modal utama. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian kedua Kita juga mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan bimbingan Mendapatkan pertolongan Allah sayang kepada kita Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki kita Memberikan umur yang panjang Memudahkan urusan kita Memberikan pertolongan Melindungi kita dari ancaman Semuanya itu adalah bentuk dari kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga adalah keberkahan. Kalau tiga hal ini terwujud dalam hidup kita, maka itulah sukses yang sejati. Selamat dan senantiasa disayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya selamat, banyak orang selamat Pak, namun tidak tidak mencerminkan itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak celaka, banyak orang tidak tabrakan, selamat dia, tapi mogok mobilnya. Tidak tabrakan Pak, Tidak. Berarti tidak celaka, Tidak. Tapi tidak bisa jalan mobilnya. Tidak oh, tabrakan ya wajar om oh, tidak mogok mobilnya. Selamat tapi tidak rahmat, Pak. Kenapa? Tidak bisa jalan. Kerjanya dorong mobil. Selamat, mobilnya lancar. Kemudian barokah. Barokah dalam bahasa Arab Barokah yubariku atau barokah itu artinya adalah ziyadaan nama wa ziyadah. Sesuatu yang terus bertambah dan berkembang. Sesuatu yang bertambah dan berkembang itulah namanya keberkahan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan keberkahan Allah berikan ilustrasi tentang keberkahan itu dengan air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Fa'ambadna bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalika nusyur. Inilah arti keberkahan dalam hidup yang sejati Allah gambarkan dengan air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan air dari langit yang membawa keberkahan, air yang barokah. Apa aplikasi dari keberkahan air yang turun dari langit? Allah gambarkan, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi." Dengan air hujan ini kami tumbuhkan jannatin, kami tumbuhkan taman-taman, bukan gulma, Pak. Allah tumbuhkan apa? Jannat. Ladang yang indah dan penuh dengan buah. Jannatin wa habbal hasid dan air itu menumbuhkan biji-bijian yang siap dipanen. Banyak tumbuh-tumbuhan, banyak kita menanam padi nanam namun tidak siap panen, gagal panen. Bukan sekedar tumbuh, namun Allah Swt sebutkan wahabal hasid, biji-bijiannya siap dipanen. Wan basiqat dan juga Allah tumbuhkan korma yang basiqat tinggi. Bagi orang yang tahu Kurma, Tidak usah jauh-jauh, sawit. Biasanya kalau sawit itu sudah tinggi akan dipotong. Bukan karena demikian Pak. Karena perawatannya susah, buahnya sudah berkurang. Kurma pun demikian. Pohon kurma kalau sudah tinggi biasanya akan dipotong. Kenapa? Metiknya susah, perawatannya susah, dan biasanya buahnya sudah berkurang, tidak banyak. Namun demikian Allah sebutkan di sini, وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ Kurmanya tinggi-tinggi. Kenapa? Walaupun tinggi, yang punya tidak rela memotong. Kenapa? Buahnya masih banyak, sayang mau dipotong. Kalau harus nanam dari baru, kapan panennya? Maka biarlah walaupun tinggi, saya rela manjat tinggi. Saya siap bersusah payah merawat walaupun tinggi. Kenapa? Buahnya masih melimpah. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ laha طَلْعُ النَّضِيدِ Pohon kurma tersebut Kenapa tidak dipotong walaupun tinggi? Karena tal'un nadij, bunganya itu betul-betul besar-besar. Bunganya itu subur, banyak. Rizqal lil ibad, semuanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ini adalah gambaran keberkahan. Ini ilustrasi Allah ilustrasikan keberkahan itu dengan air hujan yang turun Turunnya hujan bisa jadi menjadi petaka. Betapa banyak ketika hujan turun datang banjir. Sehingga hujan tersebut tidak menumbuhkan tumbuhan bahkan memunah, memusnahkan tumbuhan yang ada. Namun Allah gambarkan hujan turun. Kita tidak usah capek-capek Pak. Kenapa Allah tidak gambarkan sumur yang banyak airnya? Tidak. Sungai yang mengalir dengan deras? Tidak. Karena sungai yang banyak airnya itu walaupun itu mudah kita ambil tapi itu ancaman kecemplung sumur banjir pak. Hanyut. Kalau sumurnya bagus, airnya banyak, itu sebanyak-banyaknya air sumur pasti harus ditimba. Masih susah. Harus dengan jerih payah. Harus digali dulu baru bisa keluar air. Kalau sungai-sungainya airnya banyak, menjadi ancaman. Namun Allah gambarkan hujan. Betul hujan kalau terlalu lebat menjadi ancaman. Namun Allah gambarkan hujan yang berkah itu adalah hujan yang bisa menumbuhkan. Bukan sekedar gulma, tapi menumbuhkan taman subhanallah. Inilah keberkahan. Karena itu ikhwatul iman, dengan kita memahami, merenungkan ayat ini, kita akan mendapatkan gambaran yang konkret tentang arti rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah, ikhwatul iman adalah rezeki yang mudah didapatnya. Tidak susah seperti mudahnya turun air hujan. Tidak ada yang bisa menghalangi turun air hujan. Tidak usah capek-capek. Tidak lelah menimba. Dan tidak menjadi ancaman. Ketika hujan turunnya itu pas seperti yang dibutuhkan, itu terasa indah. Enak bu ya hujan. Enak ya hujan-hujan di rumah, minum kopi, bercengkrama dengan keluarga. Tapi kalau hujannya lebat sekali menjadi ancaman, takut kita. Kenapa? Airnya terlalu lebat. Nah, Allah gambarkan rezeki yang barokah. Keberkahan itu akan seperti air hujan datangnya itu tanpa beban. Tanpa susah dan datangnya itu merata. Terus menerus dan datangnya itu tidak tanpa membawa resiko. Karena hujan itu turunnya pasti tetes demi tetes, namun kontinu, terus menerus. Sehingga walaupun datangnya tetes karena terus menerus akan bisa ditampung menjadi satu bak besar, menjadi satu rawa penuh dengan kalaupun kita membuat bendungan sebesar apapun dengan tetesan-tetesan hujan akan penuh bendungannya. Itulah gambaran rezeki yang barokah. Sehingga antum mau bangun gudang seberapa pun akan penuh dengan rezeki tersebut. Akan tetapi gambaran rezeki yang barokah yang digambarkan dengan hujan ada sebuah isyarat penting pula bahwa hujan itu tidak tidak mungkin ada orang yang serakah dengan air hujan. Jangan turun di rumahnya situ, turun di rumahnya saya saja karena kalau turun hujan turun, tidak ada rebutan air. Tidak pernah ada. Loh, jangan ini air saya biar mengalir ke rumah saya. Tidak ada. Tidak perlu rebutan. Semuanya akan kecukupan dengan air hujan. Kalaupun kita keluar dengan ember, dengan tong, maka tong kita penuh. Tong tetangga pun sama penuh. Tidak ada hasad. Adanya harta, kekayaan di tangan kita. Sedangkan tetangga juga punya. Kita tidak, kok dia punya? Kok dia sama dengan saya? Tidak ada muncul pertanyaan semacam itu. Seperti ketika kita hujan, rumah kita basah, rumah tetangga kok basah juga? Tidak ada. Itulah berkah. Datangnya rezeki pada kita tanpa menimbulkan rasa apa? Rasa iri. Kok dia sama banyaknya dengan saya? Kita tidak pernah ada iri ketika rumah tetangga kita basah dengan air hujan. Ketika tetangga kita menampung air hujan dengan gentong yang besar sehingga penuh, sedangkan gentong kita kecil, kita tidak iri. Tidak apa-apa gentong kita kecil, besok hujan lagi, penuh lagi, tidak masalah. Sebagaimana digambarkannya keberkahan itu dengan air hujan. Kita juga bisa mendapatkan satu pelajaran. Bahwa harta yang barokah itu datangnya itu dengan mudah. Tidak usah membuka pintu. Tidak usah apa namanya dengan ijazah, dengan jabatan, dengan ini, dengan itu. Hujan itu turun kepada semua orang yang punya titel, tidak punya titel kena hujan. Yang pengalaman, tidak pengalaman terkena hujan. Rasanya sama. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berjanji Rasulullah SAW melalui lisan Rasulnya, Rasulullah bersabda, Mangkana hammuhul akhirah. Barang siapa yang orientasinya, obsesinya itu adalah urusan akhirat. Itulah pusat perhatiannya, itulah yang ada di pikiran dia. Dia hanya mikir urusan akhirat saja. Itu yang menjadi pusat perhatiannya. Apa yang akan terjadi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan berikan dia kekayaan wa atahu dunya wa ya Dunia itu akan datang dengan hina dina menghampiri dia. Rezekinya akan mudah datang. Seperti hujan, tanpa kita harus bersusah payah. Tidak ada orang yang kata orang Jawanya yang kayak hujan, hujannya harus dipakai galah biar turun, tidak perlu. Atau diketapel, tidak perlu. Turun sendiri, tanpa usaha yang susah. Datang sendiri hujan itu. Kemudian digambarkannya keberkahan dengan air hujan. Ini juga mendatangkan satu pelajaran penting bagi kita bahwa hujan itu datangnya sedikit demi sedikit. Namun yang sedikit itu bila kita tampung akan menjadi lautan. Sama dengan rezeki. Rezeki itu datangnya sedikit demi sedikit. Kalau kita syukuri, kita tampung, maka itu akan terus menumpuk dan menumpuk dan menumpuk akhirnya akan menjadi banyak. Sayang dalam kehidupan kita. Kita selalu mencibirkan rezeki yang kita dapat. Ya, baru segini sudah keburu sore. Ya, saya gini cuma tidak naik-naik pangkat. Padahal saya sudah usaha terus. Ya, rezekinya pas-pasan. Ada keluh kesah dalam diri kita. Datangnya sedikit kenapa sedikit? Kenapa cuma laku 10 hari ini? Kenapa tidak laku 100? Kalaupun laku 100 kenapa hanya 100? Sudah punya toko kenapa satu toko? Eh, lebih enak kalau punya dua toko. Sudah punya dua toko kita masih akan berkata akan lebih enak lagi kalau punya tiga toko. Akan lebih enak lagi kalau toko ini luasnya 20 meter pintunya. Yang sudah 20 meter pun ingin mengatakan kalau pintunya itu 50 meter lebarnya akan lebih besar keuntungan saya. Jadi mall sudah punya mall, kenapa belum punya cabang? Ini yang menjadikan rezeki kita tidak barokah. Kalau hujan, tidak ada yang berkata, kenapa hujannya setetes demi setetes? Kenapa? Kalau sampai hujannya satu gelas, satu gelas akan hancur rumah antum. Apalagi seember, seember. Apalagi segentong, segentong. Apalagi airnya itu turun mancur tanpa ada berhenti bagaikan keran, maka akan bolong semuanya atap antum. Antum tidak akan bisa menghuni di dunia ini. Kalaupun antum lewat, antum akan celaka. Karena itu Allah turunkan tetes demi tetes. Ini adalah sebuah ilustrasi gambaran bagi kita untuk merenung bahwa rezeki itu sedikit kalau disyukuri akan menjadi tambah banyak dan itu yang Allah telah janjikan dengan terus terang la in syakartum dan la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka rezeki itu akan terus bertambah dan terus bertambah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari digambarkannya keberkahan itu dengan air hujan. Air hujan, kita tidak pernah berpikir tentang air hujan. Bahwasanya nanti ini sudah ada krisis. Ada prediksi bahwasanya ini akan apa cadangan minyak Indonesia habis dalam 12 tahun. Nanti kita akan terjadi kepanikan. Padahal kalau kita hujan tidak pernah berpikir seperti itu. Hujan, besok hujan lagi ndak ya? Besok mau hujan lagi ndak ya? Kita tidak pernah bertanya seperti itu. Kita hujan hari ini, walaupun kurang lebat, kita tidak khawatir. Besok paling hujan. Kita pasti akan mengatakan, Alhamdulillah hujannya tidak terlalu lebat. Kita akan berkata seperti itu. Siapa dari kita yang bisa berkata ketika Alhamdulillah dapat 100 ribu, tidak dapat 200 kalau hari ini saya dapat 200 mungkin saya tidak kuat imannya. Alhamdulillah dapat 100. Yang dapat 100 juta pun demi Alhamdulillah dapat 100 juta, tidak dapat 200. Coba kalau 200 juta saya dapat, saya bisa lupa daratan. Seperti yang orang kena hujan. Alhamdulillah hujannya rintik-rintik. Coba kalau hujannya lebat, sudah basah kuyup jemuran saya. Adakah dari kita yang mengatakan dalam urusan hujan, kenapa kok tidak lebat sekalian? Biar basah kuyup sekalian. Tidak ada dari kita. Kita seberapapun hujannya kita mengatakan alhamdulillah cuma rintik-rintik bisa pulang tidak usah pakai payung. Motor yang punya motor alhamdulillah tidak terlebat bisa pulang tidak kebasahan. Yang jual es masih laku alhamdulillah rintik-rintik masih laku esnya. Coba kalau hujannya lebat. Inilah Walaupun dapat sedikit, semua orang masih bisa mengatakan Alhamdulillah. Itulah gambaran hujan. Sama dengan rezeki, kalau sedikit kita syukuri akan terus berlipat dan berlipat. Namun kalaupun banyak kita kufuri, masa saya sudah ceri payah seperti ini dapatnya cuma 100 juta sebulan. Tidak akan lama itu akan hilang. Tidak akan lama itu akan Allah cabut seperti orang yang ketika hujan lebat hujannya kurang lebat, harusnya lebih lebat lagi. Maka suatu saat akan datang banjir bah karena air hujan. Itulah khawatir iman, itulah pelajaran, itu adalah isyarat-isyarat pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita bisa camkan dalam hidup kita untuk kemudian kita amalkan dalam urusan rezeki. Allah Subhanahu wa taala setelah menggambarkan rezeki yang barokah itu bagaikan hujan Allah kemudian sebutkan di antara indikasi keberkahan itu adalah tumbuhnya tumbuhan. Hujan yang barokah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan air yang membawa keberkahan dari langit. Apa hasil dari keberkahan air hujan? Fa'ambatna bihi, maka tumbuhlah jannat, tumbuh-tumbuhan yang indah tumbuh-tumbuhan yang membuahkan hasilnya. Allah sebutkan jannat bukan dengan asyab atau dengan gulma atau, atau yang lainnya, tidak. Atau aswak, kuduri atau tidak. Nabi eh, Allah gambarkan hujan itu menumbuhkan taman. Taman itu pasti indah. Dan namanya taman itu pasti mendatangkan buah. Karena Allah sebutkan di situ apa? Jannatin wa, wa, wa habbal hasid dan biji-bijian yang siap dipanen. Harta yang barokah demikian pula. Harta yang barokah itu bukan harta yang ditumpuk. Tapi harta yang membuahkan hasil. Harta yang ketika didapat, dibelanjakan, diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang Allah Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya. Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan innamad dunya li arba'ati rajulin. Jatinya dunia ini hanya diisi, hanya dihuni oleh empat jenis manusia. Tidak ada yang kelima. Yang pertama adalah rajulun atahullahu ilman wa malan. Kolongan pertama adalah orang yang Allah beri ilmu dan di saat yang sama Allah beri dia harta kekayaan. Fahuwa yattaqi rabbah wa ya'rifu lillahi haqqah wa yasilu bihi rahimah. Karena dia berilmu, dia punya harta, dia mencari hartanya senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga ketakwaan kepada Allah. Setelah dia dapat ya'rifu lillahi haqqah, dia menunaikan hak-hak Allah. Dan yang ketiga yasilu rahimah, menyantuni karib kerabatnya. Subhanallah. Fahuwa bi manazil. Orang yang semacam ini itulah orang yang paling mulia di sisi Allah, a'lal manazil. Orang yang punya harta, punya ilmu, mencari hartanya dengan cara yang halal, kemudian juga menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya, zakat dan lainnya dan yang ketiga dia menyantuni. Dia tidak ingin menikmati harta itu untuk sendirinya. Dia tidak berpikir untuk anak keturunan saya tujuh keturunan tidak. Namun dia tahu sadar bahwasannya dia adalah bagian dari masyarakat. Dia punya karib kerabat, dia punya saudara sanak kadang yang harus dia santuni. Maka wayasilu bihi rahimah. Dia dengan harta itu dia menyantuni karib kerabatnya fahuwa bi'alal manazil. Inilah harta yang Allah gambarkan dengan air yang barokah dengan turunnya air maka tumbuhlah tumbuhan dengan mudah. Silakan antum cermati. Ketika musim kemarau tiba, silakan Anda sirami tanaman yang ada depan rumah Anda sebanyak-banyaknya. Tidak tumbuh dan kalaupun tumbuh tidak segera besar. Namun subhanallah, sekedar air hujan turun sekali dua kali semua tumbuhan hidup dan semua tumbuhan segera bersemi tapi kalau antum yang nyirami jangan mimpi semi kecuali hanya sedikit sekali apalagi sampai berbuah tapi kalau Allah yang menyirami sekedar turun sekali dua kali maka semua di muka bumi ini akan berubah menjadi hidup padahal kalau dihitung jumlah air yang antum siramkan dengan hujan yang turun bisa jadi banyak air yang antum siramkan namun demikian tidak mudah tumbuh sama dalam keberkahan rezeki bisa jadi orang itu hartanya banyak melimpah tapi dia tidak banyak membelanjakannya di jalan Allah dia hanya disimpan disimpan dan disimpan dan itulah yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang pelit sehingga mereka menimbun dan menimbun emas perak yang mereka miliki. Sampaikan kepada mereka akan siksa yang sangat pedih. Namun orang yang di dalam hatinya terdapat iman, walaupun hartanya tidak banyak, tapi dia banyak bersedekah Walaupun hartanya tidak banyak, namun dia banyak bersedekah. Karena itulah dahulu para sahabat, mereka tidak semuanya kaya raya. Mereka tidak semuanya konglomerat. Tapi mereka siap membelanjakan bukan hanya sebagian hartanya, namun seluruh hartanya. Bukan hanya sepersen, dua persen, namun itu adalah separuh dari hartanya, sepertiga dari hartanya. Sehingga walaupun nominalnya sedikit, tapi prosentasenya sangat besar karena itulah semua harta yang dia miliki. Dia siap bersedekah walaupun dia sedikit. Karena itu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sedekah yang paling atam adalah juhdul mukil atau jahdul mukil. Sedekah yang diberikan oleh orang yang miskin. Itu nilainya lebih berharga di sisi Allah dibanding sedekahnya orang yang kaya. Kenapa? Orang kaya sedekah satu miliar, tidak mengganggu ekonominya. Dia masih punya ratusan miliar. Namun orang miskin sedekah 10 ribu, maka itulah semua harta yang dia miliki. Itulah seluruh penghasilan yang dia miliki. Dia sedekahkan semuanya lillah. Akhwatul iman. Di antara indikasi harta itu barokah adalah kalau dibelanjakan di jalan Allah. Kita tahu Jalan-jalan yang harus kita belanja kita nafkah itu banyak. Ada nafkah yang wajib, menafkahi anak istri. Ada nafkah yang sunnah, bersedekah kepada fakir miskin. Ada sedekah-sedekah dan berbagai macam model infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam membelanjakan harta kita telah berusaha membelanjakan memenuhi semua jalur-jalur yang Allah buka maka itu adalah salah satu indikasi barokatul rizki keberkahan rezeki. Jangan khawatir, mungkin antum akan mengatakan Ustaz, lah kalau saya banyak bersedekah lah nanti saya membangun rumah dari mana? Saya nanti mewariskan anak saya apa? Lah saya nanti hasilnya habis, harta saya habis no kalau saya sedekahkan. Jangan khawatir, Pak. Rasulullah SAW sudah bersabda, "Mana kosot sadaqatun min mal." sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kekayaan, bahkan sebaliknya. Sedekah dengan sedekah itu kita akan melipat gandakan kekayaan kita. Mamin yomin ilawen zulumbi malakat. Tidaklah ada setiap hari, suatu hari kecuali akan ada di pagi hari itu dua malaikat yang turun yang satu mengatakan Allahumma ati munfikon khalafan ya Allah. Berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Dan yang lain mengatakan Allahumma ati mumsikan talafan dan timpakanlah kehancuran kepada orang yang kikir yang tidak mau bersedekah. Namun mungkin ada yang berkata, kalau demikian bolehkah saya sedekah biar jadi orang kaya? Tidak. Karena sedekah itu harus lillah bukan agar jadi orang kaya. Banyak sekarang konsep-konsep sedekah, sedekah agar jadi kaya ini salah besar. Ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Sedekahnya bukan lillah, tapi apa? Sedekahnya untuk memperkaya diri. Karena kalau mau bersedekah, sedekahlah lillah. Insya Allah Allah gantikan. Pasti Allah gantikan. Tapi kalau kita sedekah dengan harapan kira-kira nanti apa yang akan Allah gantikan ya? Saya sekarang sedekah satu juta kira-kira dikembalikan Allah dalam bentuk apa ya? Kenaikan pangkatkah? E, eh, toko saya lariskah? Atau mungkin dapat bonus? Dapat ini dan dapat itu? Allah tidak akan tepati janjinya. Kenapa? Kita sedekah bukan lillah. Kita sedekahnya bukan lillah, sedekahnya adalah karena ingin kaya. Dan ini adalah bentuk dari kesyirikan. Karena itu di antara indikasi keberkahan harta adalah kalau harta itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Semakin banyak manfaatnya bagi sema sebanyak orang, maka itu indikasi harta yang barokah. Kenapa? Karena Allah gambarkan air yang barokah itu adalah air yang bisa menumbuhkan taman. Taman itu biasanya bukan satu jenis pohon. Taman itu pasti akan beraneka ragam tumbuhan. Itulah akan menjadi taman. Tapi kalau taman itu sejenis maka itu disebut hutan atau kebun. Kebun jagung, kebun singkong, bukan taman. Kebun jati satu jenis. Tapi kalau sudah disebut jannah maka itu beraneka ragam tumbuhan. Demikian pula harta yang barokah bukan hanya taunya nafkahi istri saja tapi yang penting istri saya dinafkahi ya itu kebun namanya pak bukan taman Allah gambarkan harta yang barokah itu seperti hujan yang barokah bukan hanya rumput yang tumbuh bukan hanya pohon jati yang tumbuh tapi semuanya bisa tumbuh bahkan menjadi jannah walaupun beraneka ragam tumbuhan tapi tetap indah sama dengan ketika kita bersedekah, walaupun sudah banyak yang kita sedekahi, tapi tetap indah kehidupan kita. Tidak mengganggu stabilitas yang ada di dalam rumah dan juga tidak sampai mengganggu yang di luar. Semuanya bisa dijalankan dengan profesional. Ketika air turun hujan, tumbuh pohon jati, tumbuh pohon mangga, tumbuh rumput, tidak saling mengganggu. Tumbuhnya jati tidak menjadikan rumput kekurangan air hujan. Tumbuhnya rumput tidak menjadikan pohon jati kekurangan air hujan. Inilah harta yang barokah. Sehingga walaupun kita memotivasi kita untuk bersedekah bukan berarti kita bersedekah dengan berlebihan melampaui batas kemampuan profesional. Seperti Allah gambarkan, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina orang-orang yang berinfak membelanjakan hartanya itu lam yusrifu, tidak israf, tidak melampaui batas kewajaran ketika membelanjakan hartanya dan juga tidak yak turu iktar, tidak kikir, tidak pelit. Namun sedekahnya itu adalah sewajarnya. Pembelanja membelanjakan hartanya sewajarnya seperti Allah gambarkan la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsudha kullal bast jangan kau jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu sehingga kau tidak pernah berbelanja tidak pernah mensedekahkan artinya kikir namun juga jangan engkau bentangkan tanganmu semua orang diberi semua orang dikasih untuk apapun dikasih sehingga akhirnya apa fatakauda malu mahsura sehingga engkau akan menyesal sendiri karena habis hartanya akhirnya menyesal Ya kalau kemarin itu saya sisakan sedikit Islam tidak mengajarkan kita membelanjakan semua harta Sebagaimana Islam juga tidak mengajarkan kita pelit Namun yang sedang-sedang saja Di antara pelajaran yang bisa kita petik Tentang ilustrasi bahwa rezeki yang barokah bagaikan turunnya air hujan Bagaikan air hujan yang bermanfaat, air hujan yang berguna Allah gambarkan di sini Jannatin wahabbal hasid Allah gambarkan tumbuhan yang tumbuh itu betul-betul menghasilkan buah yang siap dipanen. Karena ada taman, ada tumbuhan walaupun berbuah namun tidak siap dipanen. Tidak bisa dipanen. Kenapa? Ada penyakitnya. Ada badai yang menghancurkannya, diserang banjir, hama dan lain sebagainya. Namun tidak demikian hujan yang barokah. Hujan yang barokah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang indah, menghasilkan buah dan buahnya bisa dipanen. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Pun demikian, betapa banyak orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, namun kemudian dia pupus sehingga dia tidak mendapatkan hasilnya. Kenapa? Dengan riak. Dengan sumah dia ceritakan tuh masjid itu saya yang bangun, tahu enggak? Sholat di sana ya. cerita lagi, ah itu sekolah itu, saya bangunkan kelasnya itu. Jangan macam-macam sama saya ya. Itu sekolah saya yang bangun. Ini akan menghancurkan apa? Sedekah. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza." Jangan engkau gugurkan pahala sedekahmu dengan apa? Alman wal adza. Diungkit-ungkit sehingga menyakitkan hati orang. Kan kemarin sudahkah saya sumbang Ustaz? Masa saya minta tolong anak saya diajari saja, Ustaz bilang sibuk. Sekolahnya saya yang bangunin kelasnya. Subhanallah. Ini namanya al wal adha. Mengungkit-ungkit dan itu dampaknya apa? Menghancurkan buah yang siap dipanen. Air hujan yang barokah menumbuhkan tumbuhan dan menghasilkan biji-bijian dan biji-bijinya bisa dipanen karena apa? Tidak diserang hama. Sedangkan kalau kita bersedekah kemudian diungkit, kemudian riak, kemudian sum'ah, maka kita itu menumbuhkan tumbuhan. Bagikan menumbuhkan tumbuhan namun ketika berbuah, buahnya habis dimakan hama. biji bijinya habis dimakan hama sia-sia walaupun punya tumbuhan tapi tidak menghasilkan tidak bisa dinikmati, buahnya tidak bisa dipetik. Karena itu Allah katakan, wahabbal hasid. Air yang turun itu betul-betul menumbuhkan tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan biji-bijinya bisa dipetik, siap dipetik. Kenapa? Tahu banyak dari kita yang menumbuhkan tumbuhan. Setelah kajian, setelah mendapatkan ilmu, setelah mendapatkan eh, dalil-dalil, uh, dalil -dalil, diamalkan, dapat pahala siap seakan-akan bagikan kita punya tumbuhan yang buahnya sudah bergelayutan. Ketika tiba saatnya panen ternyata buahnya sudah habis. Berguguran semuanya. Dimakan oleh hama sama dengan ketika kita bersedekah. Ternyata sedekah kita dimakan hama, ria hama, sum'ah, ujub, diungkit-ungkit. Sehingga ketika di hari kiamat kita berharap dapat pahala sedekah kita yang banyak ternyata semuanya habis sirna sia-sia betapa kecewanya kita ketika kita menantikan hasil dari jerih payah kita beramal di dunia sedekah kita di dunia ternyata semuanya telah gugur karena ria karena sumah kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bahwa air hujan yang barokah itu menumbuhkan wan nakhla basiqat tal'un nadid walaupun sudah lama tetap istiqomah seperti pohon kurma walaupun sudah menjulang tinggi tapi tidak dipotong kenapa buahnya masih tetap banyak buahnya masih tetap banyak jangan berkata ya saya sudah pensiun sekarang sedekahnya dikurangi ya kenapa Pak ya kan masa tua sekarang sudah berkurang penghasilannya terus Ya kan nanti kalau saya mati uang saya habis gimana? Mati masih mikir uang saya kemana dan bagaimana? Mati pak tidak dibawa hartanya pak. Tapi harta yang barokah tidak demikian. Semakin tua semakin jadi semakin banyak buahnya dan itulah yang Allah gambarkan wan nakhla laha tal'un nadid pohon kurma yang tumbuh dan menjulang tinggi Sedangkan pohon kurma ini memiliki tal'un, memiliki mayang, memiliki tandan buah yang besar yang lebat. Subhanallah. Sehingga semakin tua bukannya semakin kikir, namun semakin dermawan. Ikhwatul iman, ini adalah ilustrasi tentang bagaimanakah rizki yang barokah. Nah, mungkin antum akan bertanya, lalu bagaimana kiatnya? agar kita bisa mendapatkan rizki yang barokah. Ikhwatal iman, agar apa yang tergambar dalam ayat di atas betul-betul bisa terwujud dalam diri kita sehingga rizki yang kita dapat banyak atau sedikit semuanya barokah maka syarat pertama kiat pertama yang harus kita lakukan adalah percaya rezeki itu datangnya dari siapa? dari Allah Subhanahu wa taala innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un Jatinya sesembahan-sesembahan kalian selain Allah tidak bisa memberi rezeki kepada kalian. Karena itu pintalah rezeki dari siapa? Dari Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, La nas'aluka rizqan nahnu kawal wal akibatu littaqwa wahai hamba-hambaku. Aku tidak menantikan kalian itu mengumpulkan rezeki untukku. Bahkan sebaliknya, akulah yang memberi rezeki kepada kalian. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Kami tidak mengharap kalian itu mengumpulkan harta untuk kami. Bahkan sebaliknya, kamilah yang membeli rezeki kepada kalian. Karena itu, agar harga kita berkah, kita harus percaya sepenuhnya, beriman sepenuhnya bahwa rezeki itu adalah karunia dari Allah. Jangan pernah berkata, untung saya kuliah di teknik. Coba dulu saya kuliahnya di farmasi. Coba saya dulu ini. Mungkin saya tidak menjadi insinyur yang sukses semacam ini. Untung bapak saya dulu bersikukuh membiayai saya sekolah. Coba kalau bapak saya dulu udah leleh sudah ya, sudah Pak nak. Bapak tidak kuat biayai. Sudah berhenti sekolahnya. Coba kalau saya berhenti kuliah dulu. Bagaimana saya kerja? Ada untung. Untungnya apa? Bukan karena Allah. Kita mengira rezeki itu datangnya dari pendidikan. Untung saya tinggal di Kendari, rumah saya di perempatan sehingga saya bisa jualan. Subhanallah. Memang yang bisa jualan hanya yang di perempatan. Yang tidak di perempatan juga bisa jual. Namun seharusnya kita mengatakan Alhamdulillah Allah ciptakan saya lahir di perempatan ini Sehingga tidak usah susah-susah kalau mau jualan Customernya banyak Jangan pernah-pernah ada untung Bilang Alhamdulillah Katakan Alhamdulillah Karena ternyata yang tidak di perempatan jalan pun Kaya raya banyak Ideologi bahwa atau keyakinan akidah bahwa rezeki datangnya dari Allah ini penting. Karena di zaman sekarang tatkala hati kita sudah luntur, iman kita telah luntur, banyak dari kita yang mengira rezeki itu ada kaitannya dengan pendidikan. Nah kalau kamu ndak sekolah mau jadi apa? Nak mau makan apa nanti nak? kata orang tuanya. Alhamdulillah anaknya belum pinter kalau anaknya pintar akan bilang, Pak ya tetap makan nasi, Pak tidak akan makan batu. Dan juga tidak akan menjadi sapi walaupun tidak sekolah, Pak. Ya tetap jadi manusia. Namun ini bahasa-bahasa yang sangat ironis sekali. Orang Islam mengatakan, nah kamu itu sekolah kok malas sekali toh. Mau jadi apa kamu itu nak? Masa depanmu bagaimana nanti kalau tidak sekolah kamu? Masya Allah. Masa depan ada di tangan Allah, rezeki ada di tangan Allah. Sekolah tidak sekolah, dia punya jatah rezeki. Karena itu jangan memotivasi anak sekolah agar bisa dapat pekerjaan, agar bisa kaya. Jangan. Namun motivasilah anak, ini adalah ilmu berguna bagi kamu bermanfaat. Engkau bisa menggunakan ilmu untuk ibadah, menolong orang lain, membantu orang yang kesusahan. Ini motivasi yang benar sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad yarfa'ul jahla an nafsi wa anil ghair niat menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan juga mengajari orang menghilangkan kebodohan dari orang lain jangan pernah berkata nak kalau tidak sekolah kamu mau jadi apa nak percaya pak anak bapak tidak akan berubah menjadi batu tetap menjadi manusia tapi manusia yang bodoh ya betul saya setuju tapi apakah kalau bodoh itu berarti tidak punya rezeki? Tidak, Pak. Rezekinya tetap. Rezeki kita tidak bertambah karena kita jadi profesor dan tidak berkurang tidak berkurang gara-gara tidak lulus SD. Sama sekali tidak ada kaitannya antara ilmu dengan rezeki karena rezeki itu telah Allah takdirkan. Di saat kita berumur 4 bulan dalam perut ibu kita, Allah telah mengutus seorang malaikat untuk menuliskan empat hal. Salah satu yang dituliskan adalah wariskihi rezekinya. Rasulullah SAW juga telah menegaskan la tastabti'ur rizqa jangan pernah merasa rezeki itu kok telat datangnya ya saya sudah berusaha kok tidak untung-untung telat ini rezeki saya ini katanya bukan telat namun memang belum waktunya karena Allah menurunkan rezeki itu kadarnya telah Allah tentukan, waktunya telah Allah tentukan, caranya Allah tentukan, tempatnya telah Allah tentukan. Memang belum waktunya. Belum datang saatnya. Karena jangan pernah merasa rezeki saya telat datang. Saya ini telat kaya. Kalau dia Masya Allah cepat jadi orang kaya. Adik saya itu cepat sukses. Kalau saya itu lambat suksesnya. Masya Allah. Kita mengira bahwa kalau rezeki itu bisa disegerakan, tidak. Rezeki itu datangnya telah Allah tentukan di mana, kapan, melalui siapa semuanya telah Allah tentukan. Karena itu Rasulullah mengatakan la tastabdir rizqa fa innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Karena percayalah, engkau tidak akan meninggal dunia mati kecuali seluruh jatah rezekimu telah engkau dapatkan khudul halala wa haram. Tinggalkan cara-cara yang haram dan gunakan tempuhlah cara-cara yang halal. Karena menempuh jalur halal tidak akan menyegerakan rezeki dan menempuh jalan yang halal tidak menjadikan rezeki itu seret. Mungkin antum akan sedikit kritis, Ustaz. Ustaz tuh ngomong sembarangan. Tidak dipikir kata orang. Lihat konglomerat itu Ustaz, koruptor. Waktu dia biasa-biasa aja belum korupsi, miskin hidupnya. Rumahnya kontraan, dia menjadi kontraktor ya. Kemana-mana ngontrak. Motornya butut. Hidupnya pas-pasan. Nerima gaji awal bulan, akhir bulan sudah bon. Semuanya ada kas bon di rumahnya dia. Penuh. Tapi setelah dia korupsi, wah hartanya melimpah Ustaz. Ya perhatikan harta dia bertambah melimpah ruah dengan cara yang haram. Berarti kalau kita menempuh jalan haram itu bisa melipat gandakan rezeki Ustaz. Ya. Antum membaca data tapi tidak kritis. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Rizki itu sudah Allah tentukan. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk hidup yang melata yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Rasulullah telah menegaskan seperti tadi, tidak akan ada seorang jiwa yang meninggal dunia sampai dia merasakan mendapatkan seluruh jatah rezekinya. Pak percayalah Sebetulnya kemarin itu Bapak sudah di depan pintu Sesaat lagi Berubah kondisi Bapak menjadi orang kaya dengan cara yang halal Namun karena Bapak tidak sabar akhirnya menempuh jalan yang haram Andai Bapak kemarin itu sabar sesaat saja Maka pada waktu yang sama di tempat yang sama Bapak akan mendapatkan harta yang banyak. Sebanyak yang Bapak dapatkan dan dengan cara yang halal. Mungkin akan mengatakan lu Ustaz, ya tidak mungkin. Gajinya PNS itu kan sudah ada golongannya. Golongan A, B, C, D, ada semuanya. Ya kalau saya tetap di PNS, Ya tidak mungkin dapat 10 miliar Ustaz. Sampai mati saya tidak akan bisa 10 miliar. Kok bisa dikatakan kalau saya sabar sesaat saja bisa dapat 10 miliar, 100 miliar? Dari mana ceritanya? Iya Pak, rezeki itu bukan hanya dari gaji Pak. Siapa yang melarang? Siapa yang menghalang-halangi? Kalau kita sabar kemudian kita mendapatkan harta karun, nemu, nomplok gitu Pak. Bapak aduh pusing-pusing nanam singkong saja dicangkul kelontang ternyata harta karun. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala betapa banyak orang yang seperti itu. Subhanallah. Ya jadi PNS rumahnya cuma di pojokan kampung. Jauh dari kota untuk ke kerjanya pakai motor, motornya sudah sering mogok. Ya kalau tidak korupsi mau dapat dari mana Ustaz? Iya Pak jangan khawatir Rumah Bapak nanti ketabrak jalan tol Yang tadinya harganya cuma Satu meternya sepuluh ribu Tiba-tiba menjadi berapa? Lima ratus ribu Pak Wah ternyata jadi kaya saya Sekarang Betapa banyak orang yang seperti itu Betapa banyak orang yang iya PNS iya Tapi ternyata dia punya sampingan yang lebih besar gajinya dibanding PNS. Dia punya usaha. Ternyata dia iseng-iseng buka warung, warung nasi di rumahnya. Nganggur, oh Masya Allah warung nasinya laku luar biasa. Sampai akhirnya tidak usah jadi PNS lah, mendingan jadi pengusaha. Banyak yang seperti itu. Allah tunjukkan jalan yang halal. Sehingga sebetulnya Pak yang korupsi itu yang selamat tidak ketangkap KPK sehingga uangnya tidak diambil lagi, tidak dimiskinkan, itu sebetulnya kalau dia itu sabar sebentar saja Pak. Dia dapat harta yang halal sebesar yang dia dapat sekarang itu dari cara-cara yang halal. Mungkin antum akan berkata lagi, Ustaz, ya Ustaz, saya sabar itu lama sekali Ustaz. Kata orang tak sabar-sabari ya kok ndak kaya-kaya gitu loh. Katanya kalau sabar rezekinya bertambah. Ndak usah korupsi bisa kaya. Ya Pak, siapa yang bilang Bapak itu jadi kaya? Dari mana Bapak itu tahu kalau Bapak itu ditakdirkan kaya? Ya takdirnya segini nih Pak. Jadi kalaupun korupsi akan seperti ini lagi, balik lagi kan apa? Walaupun korupsi belum sempat dimakan, sudah berurusan dengan pengadilan. Habis ditarik lagi, Pak. Sehingga malah sakit hati. Menderita dunia akhirat. Dan itu banyak. Jadi bupati ketika menjabat kaya, kaya, kaya, kaya, kaya. Selesai jadi koloran saja, Pak. Kolor saja dibelikan anaknya. Kenapa? Habis semuanya untuk biaya kasus. Dan itu banyak, bukan satu dua orang yang seperti itu, banyak sekali. Karena ikhwatul iman. Poin pertama yang harus kita yakini dalam urusan rezeki barokah agar harta yang kita dapat walaupun banyak itu barokah dan kalaupun sedikit insya Allah barokah juga apa yang harus kita lakukan pertama kita harus percaya rezeki itu sepenuhnya urusan takdir sepenuhnya adalah pemberian dari Allah kita itu hanya berusaha menjemputnya kita hanya berusaha mengambilnya. Gambarannya seperti orang sudah dihidangkan, disuguhi oleh dia bertamu ke rumah orang, dia tidak usah masak, dia tidak usah jerih payah cari uangnya untuk beli makanan, disuguhi. Namanya makanan disuguhkan juga tidak mungkin disuapi, disuapkan, Pak. Pak, ya Pak, silakan dimakan, Pak. Tamunya disuapkan kan tidak ada, tetap juga kita akan ngambil. Kita akan menyuap, kita akan mengunyahnya sehingga terasa enaknya. Coba kalau sebagai tamu disuapin, Pak. Biar enak kita tidak usah capek-capek. Tidak usah ngunyah, dikunyahkan juga. Kira-kira gimana rasanya, Pak? Kalau kita berpikir malas, ya pengennya itu kan gini, Ustadz. Rezeki yang barokah itu apa? Kita tidur, bangun tidur, ada orang store uang gitu loh. Enak rasa capek-capek. Itu ndak ada itu males, Pak. Itu kemalesan yang namanya. Dan Islam tidak rela seperti itu. Islam tidak suka dengan cara seperti itu. Karena itu suatu hari di kota Madinah datang beberapa kelompok orang yang dari Yaman di zaman Umar bin Khattab. Dia duduk-duduk di masjid, tidak bekerja. Beberapa hari seperti itu akhirnya Umar heran. Penasaran siapa ini? Ma antum, antum ini apa kerjaannya katanya? Profesinya apa kok dari kemarin duduk aja di masjid? Mereka menjawab, nahnul mutawakkilun katanya. Ya Umar, kita ini sedang bertawakal. Ya kalau ada rezeki ya pasti datang, tidak akan bisa diambil orang. Walaupun kami tidur, akan datang. Walaupun kami tidak kerja akan datang. Ini pemahaman tawakal yang salah. Maka Umar mengatakan, "Bal antum mutawakilun." Dalam satu riwayat, "Bal antum mutaakilun." Sejatinya kalian itu bukan orang yang bertawakal, namun kalian adalah orang sok tawakal, mutawakilun. Sebenarnya bukan tawakal itu. Pura-pura tawakal. Dalam Ramadan disebutkan bal antum mutaakilun. Jadinya kalian itu orang yang rakus, serakah. Hobinya apa? Mengharapkan pemberian orang. Kemudian Umar mengatakan, Innamal mutawakilu haqqat tawakkul. Sejatinya orang yang tawakal sejak dengan sepenuhnya. Benar-benar bertawakal adalah orang yang badarul habba wa tawakkala 'ala Allah. Orang yang menabur benih kemudian tawakal ini tidak nyangkul, tidak nabur benih, ingin panen. Itu bukan mutawakil, Pak. Itu orang yang malas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadi memberikan satu peringatan, gambaran konkret bagaimanakah seharusnya kita mengaplikasikan tawakal kita dalam urusan rezeki. Iman kita bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Nabi Musa dan juga Nabi Harun yang diutus untuk mendakwahi Firaun dan kaumnya. Suatu hari menegur Korun, konglomerat paling kaya, paling fenomenal sepanjang sejarah. Karena gudangnya itu sampai di Kendari, Pak. Korun itu orang kaya paling kaya di Mesir rumahnya, base campnya di Mesir, tapi gudangnya itu sampai di kendari. Sehingga kalau ada orang nemu harta tertimbun dibilangnya hartanya karun. Iya kan harta karun katanya Pak. Ini hartanya karun katanya. Iya. Sangat kaya raya karun. Ditegur oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. La tafrah. Jangan congkak, jangan sombong. Jangan lupa daratan. Innallaha yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang-orang yang menjombongkan diri congkak. Lalu apa yang harus ah, saya lakukan? Dijelaskan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Bersedekah. Berinfak. Membayar zakat. La sanasi nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaknya engkau berbuat baik kepada orang lain. Menyantuni orang lain sebagaimana Allah telah memberikan harta itu kepadamu. Apa jawabannya Karun? Karun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Jadinya hartaku ini adalah hasil jerih payahku sendiri lah kok anda ini datang-datang minta sedekah. Ini bahasanya korun. Innama utitu ala ilmin. Ini saya dapat ini karena memang saya pintar. Saya kerja, saya berusaha. Ini adalah hasil jerih payah saya sendiri. Dalam ayat lain Allah juga menyatakan hal yang serupa amal hal yang serupa wa idza masal insana dhurrun da'ana kalau manusia siapapun dia ditimpa kesusahan kata orang menteri, tridil doanya Pak doa terus sampai nangis terus tapi kalau sudah sukses tidak ada lagi tetesan air mata nangis kepada Allah Orang yang berdoa sampai nangis itu biasanya orang yang dalam kondisi apa? kesusahan. Tapi kalau orang sedang dalam kondisi lapang, tidak ada yang nangis. Walaupun dia berdoa. Berdoa, tapi tidak sampai nangis. Bahkan lebih parah lagi, banyak orang yang ketika sukses, dia tinggalkan doanya. Dia mengatakan, waduh pak, kolega saya banyak sudah menanti. Jadi sampai sholat ya wassalam, alhamdulillah masih sholat pak. Terus kenapa? Di kantor sudah ditunggu banyak itu customer, ditunggu banyak kolega saya sudah siap. Pekerjaan banyak menumpuk pekerjaan. Duduk sebentar lah Pak menghadiri pengajian. Tidak sempat Pak. Ya nanti ajalah saya cari rekamannya. Rekamannya pun sudah capek sore hari pengen tidur istirahat. Terus kapan? Wa idza masal insana durrun da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna qal. Namun ketika Kesusahan itu telah Allah rubah Allah balik menjadi kenikmatan, kelapangan. Dia lupa daratan. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya ini dapat karena memang saya sudah berusaha merintis ini sejak dari nol. Dulu saya itu makannya singkong sehari hanya sekali. Alhamdulillah. Tapi saya sabar merintis dari nol. Satu demi satu saya mulai. Saya dengan susah payah sampai sekarang sukses. Dia mengira sukses itu adalah dari kerja keras dia, bukan. Bukan dari kerja keras dia. Tapi itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kerjanya lebih keras dibanding kerja kita, tapi tidak mendapatkan hasil seperti yang kita dapatkan. <clears throat> Kenapa? Itulah rezeki. Itulah rezeki. Dan betapa banyak orang yang mendapatkan rezeki lebih banyak dibanding kita, tapi dia tidak bisa menikmati rezekinya. Kenapa? Karena memang Allah tidak rela. Itu bukan rezeki dia, rezeki orang lain. Banyak orang yang punya harta kekayaan, tapi dia tidak bisa menikmati hartanya. Kenapa? Dia Allah jadikan sebagai jalan saja bagi sampainya rezeki kepada orang lain. Lihatlah betapa banyak orang yang kaya raya. Makan daging takut, aduh kolesterol pak. Nah terus makan nasi. Gulanya banyak ditimbang. Berapa gram itu nasinya mas? Udah ada setengah, satu on pak. Kebanyakan. Saya hanya sekian apa namanya gram saja. Tidak boleh lebih. Lah uang banyak ini pak bisa beli beras satu ton ini buat apa? Ya tidak boleh saya makan. Yang makan siapa? Karyawannya. Jadi ini adalah jalan kita dijalik, dijadikan jalan Allah Subhanahu wa agar sampai rezeki itu kepada orang lain. Ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk harta kita di rekeningnya besar, ratusan miliar, tapi juga dimakan tidak, dikenakan tidak, dikendarai tidak, dihuni tidak. Lalu siapa yang dapat? Ahli waris yang memang Anda diperintahkan Allah untuk menyiapkan harta ini karena Allah sedang menyiapkan calon-calon penerimanya ketika Anda meninggal dunia, istrinya dinikahi oleh orang lain, masih muda. Kalaupun tidak dinikahi, anaknya menikah dengan orang lain, yaitu rezeki menantu. Dipakai oleh menantunya. Kalaupun tidak dipakai oleh menantu, kan hartanya dibagi-bagi kepada ahli waris. Memang Allah siapkan itu harta mereka. Yang timingnya itu akan Allah berikan kapan? Kalau Anda mati. Jadi jangan bangga dengan mengatakan, oh saya punya harta banyak. Kalau tidak dinikmati, itu bukan harta anda. Kalau tidak disedekahkan, itu bukan harta anda. Itu harta orang lain. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Ya kulubnu Adam mali mali. Manusia itu hobinya berkata, ini hartaku, hartaku, hartaku. Disimpan, disimpan, disimpan. Padahal sejatinya kalau dipikirkan, Wahallah kayabna Adam malin. Wahai manusia, Adakah engkau itu punya harta yang sebenarnya kecuali yang engkau makan hingga habis atau engkau engkau gunakan engkau kenakan sampai rusak atau engkau sedekahkan dan itulah yang tersisa. Suatu hari saya datang dari satu perjalanan dari kalau tidak salah dari Jakarta mendarat di Surabaya dijemput oleh dua orang teman sudah kenal lama dijemput di bandara dua orang pengusaha mereka bersahabat. Di tengah jalan yang satu teman bilang, Ustadz tolong dinasihati ini. Omsetnya miliaran satu bulan Ustadz. Tapi mobilnya ya ini saja, kijang, kijang tua tahun 90-an. Dijawab oleh teman yang satu lagi, terjadi diskusi sama mereka Ustadz. Ini mobil ac masih bagus sejak saya beli tidak pernah mogok. Tidak pernah mogok ini. Bagus, enak, saya diam saja. Sudah. Ya Ustaz. Masih bagus ini nih orangnya yang suka royal kata dia. Saling debat sesama mereka saya diam. Saya mau tanya sama antum berdua. Dan kalau sudah antum jawab, kemudian antum tidak beli mobil, saya memang sudah tidak bisa menasihati kalian berdua. Saya tidak punya cara lagi. Saya mau tanya. Omsetnya kan miliaran, berarti untungnya juga Ratusan juta itu. Iya Ustaz. Banyak untungnya. Nah, saya mau tanya, istrimu masih muda kah? Iya. Apa maksud Ustaz nanya seperti itu? Belum paham juga. Saya bilang, kamu mematinya kapan? Bayangin kalau istrimu masih muda, kamu mati besok. Berapa hari lagi meninggal dunia? Bukan karena kecelakaannya, memang mati saja sudah, memang umurnya sudah habis. Sudah pahamkah? Kira-kira istri antum mau kemana? Dinikahi oleh orang. Janda muda, uangnya banyak. Ya, Ustadz, saya mau beli Ustadz, katanya. <laughs> beli. Selang dua minggu saya ketemu lagi. Sudah berganti mobil. Dua minggu, ganti lagi. Saya nyesel. Saya dosa sama antum. Kenapa Ustadz? Dua minggu beli mobil terus, ganti-ganti terus antum ini. Saya dosa karena menjadikan antum seperti ini. Saya nyesel ngomong seperti antum kepada antum. Dia Ustadz saya itu terngiang-ngiang terus. Mumpung masih bisa saya rasakan, saya ingin merasakan hasil kerja saya. Kok enaknya? Saya yang capek, saya ngumpulkan, ketika saya mati masih muda, istri saya diambil orang. Dia yang beli mobil enak seperti ini nanti, jangan-jangan kata dia. Oh saya dosa sama kamu kalau gitu caranya kamu kebablasan. Kata dia, tapi saya terpikir kepikiran terus Ustaz, seperti itu katanya. Nah inilah, dalam hadis menyatakan manusia itu senangnya mengatakan hartaku, hartaku. Padahal yang namanya harta kita itulah yang kita makan, sehingga terasa enaknya. Atau kita gunakan. Kalau baju yang kenakan, kendaraan dinaiki. Atau rumah dihuni. Itu harta kita, kita merasakannya atau yang kita belanjakan dan itu yang akan kita dapat di hari kiamat. Itu yang tersisa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, Ayyukum malu ahabba ilaih mimalih. Siapakah dari kalian yang hartanya lebih dia cintai dibanding harta orang lain? Kulluna ya Rasulullah. Kata para sahabat, semua kita lebih cinta pada hartanya dibanding harta orang lain. Kata Nabi, tidak. Sebaliknya, kalian semua lebih cinta harta orang dibanding harta sendiri. Makanya kalau makan ngirit, jangan banyak-banyak Ngirit masih bisa ditabungkan. Kalau sedekah ya, ngirit masih bisa ditabungkan, ketahuilah. Harta yang engkau yang milikmu itu adalah harta yang engkau makan fa'ablet Engkau makan hingga habis. Engkau kenakan hingga rusak. Atau engkau sedekahkan dan itulah yang fa'amdait dan itu yang engkau sisihkan. Adapun harta yang engkau sisihkan sekarang yang katanya diinvestasikan katanya ditabungkan, katanya jaminan masa tua, katanya untuk biaya pendidikan anak, itu semuanya adalah harta orang lain, Pak. Bukan harta kita. Namun kenyataannya, kita itu lebih sayang pada harta orang lain dibanding harta kita. Itulah faktanya. Karena itu, kiat yang kedua, setelah kita percaya bahwasanya rezeki itu betul-betul datang dari Allah kita berpikir untuk apa sih punya harta? Silakan bertanya, untuk apa saya bekerja? Biar punya penghasilan. Lah kalau sudah punya penghasilan buat apa? Untuk makan minum bisa hidup. Sapi itu tidak pernah jadi karyawan, bisa hidup, Pak. Burung tidak pernah jadi direktur, bisa hidup. Kalau kita bekerja mencari harta hanya untuk mempertahankan hidup, hina sekali diri kita ini. Kalah sama hewan-hewan, tidak -hewan, pernah nabung, tidak pernah investasi, itu bisa bertahan hidup mereka Pak. Karena itu ketika Nabi menggambarkan konsep tawakal, Nabi gambarkan dengan burung. Karena burung itu salah satu hewan yang tidak punya penyimpanan. Kalau semut, semut itu menyimpan makanan di dalam lubangnya. Ketika musim hujan, lubang yang ditutup, dia makan di dalamnya. Lebah, dia menyimpan makanan. Sedangkan burung tidak. Mungkin Anda kata, kenapa tidak digambarkan dengan sapi? Ya, ada sebabnya. Burung itu punya keunikan. Bagi yang hobi burung, Pasti tahu bahwa burung itu berkicau biasanya di kapan, Pak? Di pagi hari dan sore hari. Bukankah demikian? Di pagi hari dia berkicau padahal dia kelaparan, Pak. Karena tidak ada burung yang kelembur. Hanya ada satu burung kelembur. Tahu, Pak? Burung hantu. Hanya burung hantu yang mencari rezeki di malam hari. Kalau burung lain setiap datang malam dia sudah kembali ke sarang. Semuanya diam. Kalaupun dia tidak punya sarang hanya hinggap di pohon dia diam. Tidur malam hari. Tidak ada berkicau di malam hari. Tapi ketika pagi hari walaupun dia kelaparan dia berkicau dengan riang. Menggambarkan akan optimisme. Dia menatap harinya dengan optimis pasti dapat rezeki. Dia tidak khawatir ini krisis, ini musim kepacaklik, ini musim kemarau, ini musim penghujan, ini ini dan itu tidak ada. Apapun yang terjadi di pagi hari burung itu pergi jauh. Hanya ada satu burung yang tidak pergi jauh di pagi hari. Burung yang sudah tiba ajalnya, Pak. Sakit sesaat lagi akan mati. Dan ketika siang hari tiba, tidak terus berkicau, Pak. Menje sejak subuh sampai kira-kira jam 7 burung berkicau rame. Tapi setelah jam 7 silahkan sunyi senyap burung. Semuanya beraktivitas, bekerja terbang ke sana, terbang kemari. Apa yang dilakukan? Bekerja, <clears throat> mencari rezeki. Setelah temboloknya penuh, dia tidak membawa pulang. Dia hanya temboloknya itulah yang diisi. Di sore hari temboloknya sudah penuh, Kembali sebelum tidur dia berkicur yang menggambarkan akan ekspresi syukur, senang. Sudah puas sekarang. Sudah kenyang. Karena itulah Nabi saw menggambarkan tawakal itu dengan burung bukan dengan hewan lain. Karena hewan lain sama-sama tidak punya lumbung tapi tidak mengekspresikan optimismenya beda dengan burung. Kalau burung itu betul-betul di pagi hari dia menggambarkan optimis riang, ber, bercanda ria dia, berkicau ria. Di sore hari pun demikian. Dia berkicau ria, di malam hari dia betul-betul tidur. Hanya ada satu yang tidak tidur yaitu burung bumah, burung hantu, bekerja di, di kegelapan malam. Ya, kalau ingin jadi kayak burung hantu ya silahkan. Nah, yang kedua tadi Pak, kita bertanya kepada diri kita, untuk apa kita mencari rezeki? Karena kalau kita mencari rezeki hanya untuk mempertahankan hidup, betapa nistanya kita hewan, tidak usah sekolah, tidak usah kuliah, tidak usah pelatihan bisa hidup. Kita harus lebih dari hewan. Jangan sampai kita mencari harta hanya sekedar untuk mempertahankan hidup di dunia. Harus punya niat yang mulia. Rasulullah SAW tadi telah menggambarkan dunia ini dihuni empat orang. Yang pertama adalah yang punya ilmu. Sehingga selama mencari rezeki dia menjaga yang halal. Menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan menyambung tali silaturahmi. Inilah yang paling mulia. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberi ilmu tapi tidak punya harta. Hartanya pas-pasan. Namun karena ilmunya bagus, dia punya ilmu, dia berkata, punya semboyan, punya cita-cita, dia punya kesungguhan di dalam hatinya, punya tekad. Kalau Allah beri harta kepadaku, seperti yang diberikan kepada fulan, kalau aku jadi orang kaya seperti dia, aku akan beramal seperti dia, aku akan banyak bersedekah di jalan Allah, aku akan santuni fakir miskin, aku akan biayai ini dan itu. Maka berbekalkan dengan niat ini dia bisa mendapatkan pahala sama dengan orang yang pertama. Hadhihi tuh, inilah niat dia, inilah tekad dia. Huma fil ajri sawa, pahalanya sama dengan kelompok pertama. Karena tidak usah berkecil hati. Kalaupun kita tidak menjadi orang kaya, kalaupun kita tidak menjadi orang soleh yang kaya raya, tapi kita punya ilmu, kita sadar arti dunia, maka itu sudah cukup bagi kita. Kenapa? Dengan berbekal ilmu kita bisa memiliki niat seperti yang dimiliki oleh orang yang paling dermawan di dunia ini. Kemudian kelompok ketiga adalah orang yang tidak diberi ilmu tapi diberi harta yang melimpah ruah. Sehingga dia tidak menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar syariat Allah dalam mencari harta. Kemudian yang kedua, dia tidak menunaikan hak-hak Allah, tidak membayar zakat. Kemudian yang ketiga, dia tidak menyantuni karib kerabatnya. La yasilu rahimah fahuwa bi akhbathil manazil. Itu adalah orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an inhum illa kal an'am. Mereka itu bagaikan hewan ternak. Balhum adal bahkan lebih buruk dibanding hewan ternak. Kenapa? Kalau hewan ternak makan, minum, melambiaskan syahwat karena tidak punya nalar. Kalau manusia makan, minum dan melambiaskan syahwat tapi punya nalar. Ya Ya'kuluna wa yatamatta'una kama eh, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru masallahum gambaran mereka bagaikan hewan yang mereka itu melampiaskan syahwatnya makan minum bagaikan bahima, bagaikan hewan ternak yang yang adanya itu hanya makan minum melampiaskan syahwat karena kiat kedua itu kita harus bertanya berpikir untuk apa kita mencari rezeki sebelum kita bekerja tanya untuk apa saya pergi kerja ini? Sebelum kita berdagang, untuk apa saya berdagang? Kalau untung, gunakan untuk apa? Ini harus terus kita tata niat kita. Sehingga dengan demikian, kita bisa memposisikan diri dan harta kita bisa barokah. Ini kata panitia, mau istirahat. Saya tidak pengen istirahat, Bagi yang ingin istirahat silahkan. Mau istirahat kan? Saya rasa dari tadi sudah istirahat dan duduk terus. Dari tadi tidak ada yang bicara di sini, tidak ada yang bekerja, semuanya duduk. Istirahat pun ya duduk toh, ya sama. Baik, di antara kiat agar harta kita barokah. Yang ketiga adalah legalitas pekerjaan kita. Halal haram. Kita harus peduli. Sudahkah pekerjaan saya ini halal 100%? Ataukah remang-remang? Atau bisa jadi betul-betul hitam? Karena yang barokah itu hanya harta yang halal. Adapun harta yang haram, maka kata Rasulullah SAW, suhtan kulua aluha suhtan. Itu adalah harta yang dimurkai Allah. Dan kalau dimakan, maka dia pun dimurkai Allah SWT. Semakin dimurkai. Kullu lahmin ma nabata min haramin fannaru awlabih. Daging yang tumbuh dari harta haram, maka tempatnya itu di mana? Di neraka. Tempatnya di neraka. Harta yang halal, itulah harta yang barokah. Karena itu Rasulullah SAW berpesan tadi, khudul halala wada'u al-haram. Tempuhlah cara-cara yang halal dan tinggalkanlah jauhlah cara-cara yang haram. Karena ketahuilah, yang haram itu tidak akan bisa menyegerakan rizki dan yang halal itu tidak akan bisa menyempitkan rizki kita. Ma yaftahillahu min rahmatin sikalah wa ma yumsik falamursilalahu min ba'dih kerahmatan Allah apapun yang telah Allah bukakan untuk kita tidak ada bisa yang menutupnya dan sebaliknya kalau yang sudah ditutup oleh Allah swt tidak ada yang bisa membukanya karena jangan pernah berpikir kalau ini coba saya mau dipakai sedikit saya akali sedikit mungkin laku mungkin lebih menguntungkan tidak percayalah rezeki kita tidak akan bertambah hanya gara-gara ambisi kita hanya keserakahan kita atau hanya karena kita berani nekat melanggar cara-cara yang halal. Kemudian di antara kiat agar harta kita betul-betul barokah. Setelah kita mencarinya dengan cara-cara yang halal, maka kita harus melatih diri kita untuk kona'ah. Kona'ah itu adalah puas. Kalau dalam bahasa Jawanya, nerimo ing pandum. Yaitulah puas dengan segala yang kita dapat. Pak, penghasilan hari ini 100 ribu. Alhamdulillah. Dapat 100 ribu. Alhamdulillah itu panjang. Ada yang alhamdulillah itu pendek. Pak 100 ribu, ya alhamdulillah. <laughs> Tapi kalau rezekinya itu 1 juta Pak hari ini dapat 1 juta. Alhamdulillah. Untung besar kita hari ini. Alhamdulillahnya panjang. Nah ini yang masalah Pak. Ketika rasa syukur dalam diri kita, kepuasan dalam diri kita ini dipengaruhi dengan kadar rezeki, kuantitas, jumlah. Ketika jumlahnya banyak, puasnya itu sampai kata orang Jawa Timur, puasnya itu puol gitu loh Pak. Kenapa seperti itu? Kita dapat berapapun kita itu harus puas. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yabtalil ibad. Bima qasama lahum. Jatuhnya Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita dengan rezeki yang Allah berikan. Faman radhiya falahu rida. wa yubaraku lahu fih. Barang siapa yang ridho puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia, maka Allah akan berkahi rezekinya. Dan Allah pun akan ridho kepadanya. Namun orang yang tidak ridho mensakhita. Barang siapa yang mati, aduh kok cuma. Aduh kok hanya. Andai. Dia tidak puas. Dia tidak kona'ah. Dia masih memiliki tomu sifat tamak. Kalau saja, kalau saja, andai-andai. Maka apa yang terjadi? Lam yubarak lahu fih. Allah tidak akan memberkahi hartanya. Wa kana ya'kul wa yashba, Dan akibatnya apa? Karena rasa toma ambisi yang terus dibiarkan. Kita tidak pernah melatih diri kita untuk puas dengan apa yang telah kita dapat. Akhirnya kita seperti orang yang makan tapi tidak bisa kenyang. Dalam salah satu penyakit yang pernah ada zaman dahulu adalah penyakit yang disebut dengan akilah Orang makan tapi tidak pernah bisa makan, tidak pernah merasa kenyang. Minum tidak pernah merasa hilang dahaganya. Sehingga minum terus, makan terus. Belum kenyang, sudah satu ceting itu. Belum. Kenapa syarafnya itu sudah mati. Sehingga akhirnya dia binasa gara-gara makan. Sama, orang yang tidak bisa puas dengan karunia Allah, itu akan binasa dengan perasaannya sendiri. Karena itulah ketika dia dapat 100 ribu sehari, stres, aduh kurang. Dapat 1 juta belum cukup. Dapat 100 juta sehari katanya. Hanya 100 juta. Belum lagi. Bahwa eh, tadi yang diambil sana itu tidak dibayar. Stres dia pak. Akhirnya apa? Makanya banyak orang yang kaya itu stroke. Orang yang kaya itu snewen. Orang yang kaya itu banyak yang apa namanya hipertensi. Kenapa? Inilah dia tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Karena latihlah diri kita untuk mengucapkan alhamdulillah dalam segala kondisi. Banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillahnya sama, tidak berkurang. Tidak berkurang rasa syukurnya. Karena itu Aisyah menceritakan karena Rasulullah SAW yahmadullah ala kulli ahyan. Dahulu Nabi itu senantiasa muji Allah dalam segala kondisinya. Kalau ditimpa kemudahan, kelapangan, rezeki yang melimpah. Beliau mengatakan alhamdulillah Allah dibina ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang hanya karena kemurahan Allah lah kebaikan ini dapat terwujud. Ingat ini adalah rezeki dari Allah. Namun ketika ditimpa kesusahan tidak berkeluh kesah. Dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi segala pujaannya milik Allah. Namun sayang manusia kita termasuknya. Seperti yang Allah gambarkan wa khuliqal insanu halu'a. Manusia diciptakan dalam kondisi halak. Idza masahul khairu manu'a wa idza masahul syarru jazua. Kalau mendapatkan kebaikan pelit, malah baru untung sekali sudah pengen diminta sedekah. Baru segini nantilah saya akan sedekah kalau sudah bisa bangun rumah. Lah kalau belum bangun rumah, ya tidak usah sedekah. Sudah bangun rumah, belum diisi perabotnya. Nanti kalau sudah beli perabot, nanti saya sedekah. Sudah isi perabotnya, iya. Lagi ngembangkan usaha, buka toko kedua. Nanti kalau sudah untung ke toko keduanya. Toko keduanya anaknya sudah kuliah. Untuk biaya kuliah. Kedokteran lagi misalnya. Nanti kalau sudah lulus kuliah, sudah lulus kuliah sudah tua, sudah tidak bisa seperti dulu lagi kerjanya, sudah berkurang penghasilannya. Sampai kapan? Kita tidak pernah merasa puas. Kemudian di antara kiat yang harus kita lakukan agar harta kita barokah. Agar harta kita betul-betul berfungsi sebagai harta yang barokah. Terasa manfaatnya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Bukan hanya di dunia namun juga hingga di akhirat. Sadarilah, pahamilah bahwa kita hidup bukan untuk harta, tapi kita mencari harta agar kita bisa hidup di akhirat. Agar kita bisa hidup di dunia dan hingga di akhirat. Tapi kalau ada orang yang hidup untuk mencari dunia, hidup untuk mencari harta, dia menganggap harta itu adalah cita-cita, bukan sarana. Dia memperlakukan harta itu sebagai cita-citanya. Kalau ditanya cita-citanya apa mas? Saya punya wirausahawan, jadi wirausahawan punya wirausahaan yang laris, hartanya untung. Dan kalau sudah untung, saya ingin bangun villa. Sudah bangun villa, saya ingin nikah dua. Sudah punya nikah dua, pengen punya anak. Enggak lah kalau anak enggak. Jangan banyak-banyak kalau anak. Terus apa? Ingin punya, artinya ingin berfoya-foya, senang. Kalau sudah punya atap ingin kendaraan yang mewah. Orientasinya itu betul-betul dunia. Ini salah memahami. Fahamilah bahwa kita bekerja mencari harta itu untuk akhirat. Kita mencari harta bukan untuk harta untuk kita tumpuk bukan, tapi harta itu adalah maunah. Itu adalah sarana bagi kita untuk hidup mulia di dunia. Suatu hari Abdullah ibn Mubarak salah seorang konglomerat kaya raya di zaman tabi'in ulama besar ahli zuhud luar biasa ahli ibadah dan jago perang kerjaannya jihad di jalan Allah tapi dagang juga dagangannya untungnya besar luar biasa Alaith ibn Sa'ad keuntungannya satu tahun itu 60 juta dirham. 60 juta dirham itu satu tahun keuntungannya. Tapi dia tidak pernah bayar zakat walau hanya sekali. Seumur-umur Laith bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala rahimah, dia tidak pernah bayar zakat. Pelitnya bukan pelit. Karena hartanya selalu habis sebelum sempat wajib zakat. Hartanya itu selalu dibelanjakan, dibanjakan sehingga tidak pernah berkewajiban zakat. Itulah mereka. Suatu hari Abdullah bin Mubarak ditanya, "Wahai imam, engkau ini mengajarkan kita zuhud. walakin naga ta'ati bisilai." Tapi anehnya kamu ini kerjanya mendatangkan barang jual beli. Jual beli kok zuhud. Dagang kok zuhud. Zuhud itu ya di pojok masjid. Itu orang zuhud. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Af'alu li asuna hadza an hadza," katanya. Aku berdagang ini untuk menjaga kehormatan aku agar aku tidak minta-minta kepada orang lain. Ketahuilah bahwasanya yang menegur Abdullah ibnu Barak ini adalah Al Imam Fudail ibnu Iyab. rahimahullah, imamnya Zahidin, orang yang ahli zuhud luar biasa. Namun tahukah antum bahwa Fudel ibnu Iyad itu hidupnya dibiayai oleh Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah Mubarak ahli jihad. Kalau datang panggilan jihad dia paling depan. Kalau datang panggilan sedekah dia yang paling banyak sedekahnya. Kalau ahli ibadah dia orangnya ahli ibadah. Ilmu dia adalah ulama besar. Sehingga kata para ulama Abdullah Mubarak ini makhluk langka. Tidak ada duanya. Ulama, ya kaya raya, ahli jihad, kemudian juga ahli ibadah lengkap. Apa kekurangannya? Sehingga dia berkata, af'alu hadha, aku dagang ini adalah untuk menjaga kehormatan agar tidak minta-minta. Maka Fudail Ibnu Iyad mengatakan ma ahsana hadza law kana Betapa indahnya perdaganganmu ini. Kalau benar-benar engkau ini betul-betul berdagang hanya karena ingin menjaga kehormatan dirimu agar tidak minta-minta, agar tidak menggantungkan apa namanya? Eh, hidup Anda kepada orang lain. Di antara kiat agar rezeki kita barokah. Dan ini adalah kelanjutan dari konaah kita puas dengan apa yang Allah berikan. Hendaknya harta itu hanya ada di tangan kita bukan sampai ke hati. Jangan sampai tumbuh cinta dalam hati kita kepada harta. Jangan sampai tumbuh rasa cinta dalam diri kita kepada harta benda. Boleh memiliki tapi tidak perlu cinta. Boleh punya tapi tidak perlu cinta kepada harta benda. Tidak ada yang melarang. Silahkan miliki sebanyak mungkin. Tapi jangan sampai Anda sisakan ruang di hati Anda untuk harta kekayaan. Jadikan hati Anda hanya lillah azza wa jal. Suatu hari, Hakim Ibn Hizam, seorang saudagar kaya raya di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Beliau adalah sepupu Nabi. Dan di saat yang sama beliau adalah sahabat serta dia itu adalah seorang saudagar kaya raya ketika Nabi SAW membagi rampasan perang. Karena Hakim bin Hizam ini adalah saudara sepupu, walaupun dia kaya. Tapi namanya gratis itu enak, Pak. Walaupun sudah kaya, kalau di saatnya pembagian masih diterima juga. Maka Hakim bin Hizam datang kepada Nabi, meminta bagian. Maka oleh Nabi diberi. Minta lagi, diberi. Sampai tiga kali diberi. Setelah tiga kali Nabi berkata, Ya Hakim, Inna hadhihi dunya hulwatun khadirah. Wahai hakim, jatinya kekayaan dunia ini memang indah. Setiap orang yang melihat pasti tergiur. Dan rasanya manis, enak. Rasanya manis, rupanya indah. Pasti semua orang tergiur. Namun percayalah, ketahuilah Hakim Hizam faman akhadaha bisa khawati nafsin burika lahu fiha barang siapa yang mendapatkan harta ini dengan cara-cara hatinya yang sahi hatinya yang tidak ambisi terbebas dari ambisi betul-betul ya dapat alhamdulillah tidak ada apa-apa tidak ada ambisi dan yang memberikannya pun demikian hatinya dengan rela memberikannya dengan suka rela dia memberikannya burika kalau fi maka diberkahi. Namun waman atba'a hawaha lam yubarak lahu fi wa kana kalladhi ya'kulu Adapun orang yang mencari harta itu dengan ambisi. Dia bekerja dengan ambisi. Ada orang bekerja tanpa ambisi. Dapat alhamdulillah tidak ada masalah. Dia tidak bersedih ketika gagal. Dia juga tidak girang kala karena berhasil mendapatkannya, dia datar saja. Dia tetap bekerja. Lalu untuk apa? Nah inilah kembali kepada tadi. Saya bukan karena serakah ambisi ingin kaya raya bekerja. Tapi apa? Untuk saya jadikan sarana ibadah lillah. Sehingga dia betul-betul terbebas dari ambisi. Adapun orang yang waman atba'ah orang yang mendapatkan harta dalam kondisi dia berambisi, lam yubarak lahu Allah tidak memberkahi hartanya. Wa kana aku ya'kul wa la Bagaikan orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang dan itulah kita. Kita itu jualan berhasil, jualan berhasil, untung-untung tapi tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas, cukuplah sudah. Kita walaupun sudah tua renta masih tetap ingin dapat, ingin terus mendapatkan dan terus mendapatkan. Di antara kiat agar harta kita barokah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan banyak-banyak beristighfar. Kita menghiasi kekayaan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percayalah dalam proses pencarian harta kita pasti melanggar, melakukan khilaf dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari secara umum, kita pasti punya salah dan punya khilaf. Karena itu hiasilah harta kita dengan apa? Dengan istighfar. Tidakkah kita ingat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berpesan kepada kaumnya, "Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku pernah, ya Allah, aku telah sampaikan kepada mereka agar mereka itu beristighfar memohon ampunan kepada Rabbnya. Apa hasilnya? Yursilis sama alaikum indrara Allah akan turunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian harta kekayaan yang melimpah, anak keturunan dan lain sebagainya. Karena itu para ulama menegaskan bahwa istighfar itu adalah salah satu sarana agar harta kita barokah. Kemudian di antara kiat agar harta kita barokah sehingga betul-betul dengan kekayaan kita kita itu bisa tiba di jannah Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Harta kita menjadi tunggangan kita, menjadi sarana kita untuk bisa sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjadikan harta kita itu sebagai sarana kita beribadah. Jadikanlah harta kita itu sebagai sarana ibadah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan rezeki, semakin banyak harta kekayaannya maka semakin rajin ibadahnya. Jangan sebaliknya, semakin banyak ibadah rezekinya semakin kurang harta ibadahnya. Ini adalah salah. Indikasi harta kita barokah adalah tatkala kita bertambah hartanya kita semakin bertambah ibadahnya itulah orang-orang yang hartanya berkah. Karena itu Allah mengatakan rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah. Orang-orang yang tidak terlalaikan hanya karena perdagangan dan jual beli mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala menegakkan salat. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa ditambahnya rizki itu haruslah diiringi dengan tambahnya rasa syukur, ibadah. Suatu hari Rasulullah SAW ditegur oleh Aisyah gara-gara kaki beliau bengkak-bengkak karena sholatnya terlalu lama. Hatta tatafatrat eh, kodamah. Kaki beliau itu menjadi bengkak-bengkak karena darahnya banyak ngumpul di kaki. Lama berdiri dalam sholatnya. Aisyah berkata, Ya Rasulullah, engkau melakukan ini waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma Engkau sholat seperti ini padahal Allah sudah berikan jaminan dosamu diampuni baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Buat apa sholat lagi? Maka Nabi mengatakan, Afala nu abdan syakuro. Tidakkah pantas aku itu menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu diri? Kalau kita tahu kita diberi rizki itu adalah nikmat, kemurahan, maka sudah sepatutnya kita menyikapi nikmat rezeki itu dengan apa? Dengan bersyukur dan syukur itu diwujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bertambahnya rezeki kita bertambah ibadah bertambah ibadah bukan dengan bertambahnya rezeki kita mengatakan tambah sibuk sekarang saya. Tidak, semakin rajin ibadahnya. Dan kiat yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini agar harta kita barokah adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Simak firman Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum. Wa in wa ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ikrar ta'adzana, memberikan satu ikrar, satu pernyataan. Kalau kalian bersyukur pasti akan Allah tambah. Namun kalau kalian kufur apa yang terjadi? Inna adzabi lasyadid. Mungkin Antum akan berkata Alhamdulillah Ustaz Kalau syukur saya itu selalu syukur Selalu bilang Alhamdulillah Wa syukurulillah Ya Pak Alhamdulillah Namun sadarilah Dalam kehidupan kita sehari-hari Banyak nikmat yang bukan hanya sekedar Tidak disyukuri bahkan diumpat Dimaki Dicela Diremehkan Dicibirkan Padahal itu adalah nikmat banyak orang yang ketika bercermin, Pak, bercermin di depan kaca, kenapa hidung saya kok tidak mancung ya? <laughs> Sambil dipencet-pencet hidungnya. Kenapa hidungnya dipencet-pencet, Pak? Biar tambah mancung gitu. Syukuri, Pak, punya hidung selamat. Terlalu banyak orang yang lebih pesek dibanding Bapak. Ada bahkan walaupun mancung hidungnya sakit, kena kanker di hidungnya. Mau mancung tapi kankeran. Syukurilah banyak orang yang punya hidung tapi tidak bisa mencium bau. Cacat sarafnya, tidak bisa mencium bau. Ya, ada lagi yang mengatakan rambutnya rambut saya kok hitam ya. Kenapa ndak rambut saya pirang? Akhirnya apa? Rajin nanya ke Ustaz, Ustaz, merubah rambut, warna rambut tuh boleh ndak sih? Kenapa? Ubanan. Ndak Ustaz. Tapi kalau orang punya pirang kan lebih cantik gitu. Masya Allah. Ini dari mana rasa syukurnya Pak? Dia tidak merasa ini adalah nikmat sehingga harus dia rubah. Dia merasa ini adalah kekurangan. Karena itu dia ingin merubah. <clears throat> Ada lagi yang mengatakan, Ustaz, kan kalau putih itu lebih cantik. Lalu bagaimana? Di zaman sekarang kan sudah banyak pemutih Ustaz. Menggunakan krim yang bisa memutihkan kulit. Kalau ditanya, memang kulitnya mbaknya cacat? Enggak. Nah terus, ya kurang cantik lah Ustaz. Kenapa? Enggak putih. Awas kalau nanti dibuat putih sama Allah baru tahu rasa. Belang kulitnya. Dibuat putih semuanya. Sampai alisnya pun putih. Tahu rasa nanti. Syukurilah nikmat Allah. Karena kita merasa kurang, akhirnya kita berusaha memodifikasi, merubah. Ada yang mengatakan, lo memangnya pakai krim pemutih tidak boleh. Saya ingin balik bertanya, kenapa tidak disyukuri? Kalau orang bersyukur itu kan dirawat, Pak. Alhamdulillah dijaga. Warnanya sawo matang, Alhamdulillah. Tidak hitam gelap banyak saudara kita yang hitam gelap. Ya sudah sawo matang tapi walaupun tidak putih, alhamdulillah daripada kekurangan pigmen. <laughs> Susah nanti merawatnya ke dokter terus. Tahu kan penyakit yang kekurangan putih, putih Pak. Tapi penyakit ketika kena sinar matahari dia sakit karena kekurangan pigmen. Syukurilah. Nah, dari mana kita dikatakan bersyukur kalau kita merasa sawo matang ini kurang bagus. Kalau diputihkan akan lebih bagus. Sehingga kita merasa kurang. Kurang bagus. Adakah itu syukur Pak? Orang yang mengatakan kurang. Orang yang syukur Alhamdulillah. Terus gimana? Dirubah. Jangan. Ini sudah nikmat Allah seperti ini. Dinikmati. Ketika hujan turun, alah turun lagi hujannya hujan lagi. Pulangnya harus pas aku naik motor nih. Itu kemana rasa syukurnya Pak? Masih bilang hujan lagi, hujan lagi. Ada yang berkata, datang ke dokter, dok, kenapa mas? Ini loh dok, saya itu punya mata kok ndak biru warnanya ya. Saya ingin cari apa kontak lensa itu ya, lensa kontak yang nempel yang cocok dengan saya. Sehingga kalau saya melihat itu kelihatan warnanya biru, besok bisa saya ganti jadi merah, jadi coklat, jadi ungu gitu loh, Dok. Seperti matanya bunglon. <laughs> Dari mana rasa syukurnya, Pak? Kalau kita mengatakan mata kita ini perlu diperindah. Dari mana syukurnya? Karena jangan heran kalau Allah tidak menambah rezeki kita, Allah tidak menambah nikmatnya kenapa? Karena Allah telah beri ancaman. Awas kalau tidak bersyukur wala in kafartum. Kalau kalian kufur, nikmat dianggap bukan nikmat, nikmat dianggap kekurangan, dianggap cacat, maka ketahuilah inna azabi lasyadid. Siksaku itu sangat pedih. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang kita rasakan. Karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang banyak sekali. Banyak yang kita abaikan, banyak yang kita anggap sebagai petaka, kita anggap sebagai kekurangan, cacat atau sebagai sesuatu yang hina dina. Banyak orang yang mengatakan, kenapa saya lahirnya di kampung? Kalau dulu saya lahir di kota kan enak, sejak kecil saya sudah bisa wirausaha. Masya Allah, banyak orang yang menganggap lahirnya dia di kampung itu sebagai musibah. Ada yang mengatakan enak ya kalau saya lahir di negeri Arab. Kan bisa haji bolak-balik. Bahasanya indah, Pak. Bisa haji bolak-balik, Pak. Katailah Anda lahir di Kendari ini nikmat harus disyukuri. Jangan disesali. Tapi kalau kita mengatakan kalau dulu saya lahirnya di Arab, di Mekah gitu loh. Saya kan bisa umroh tidak usah bayar. Terus sekarang mau umroh mahal. Mau haji harus waiting list Susah sekarang. Ini dari mana syukurnya kalau kita sudah berkata seperti itu? Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita menganggap nikmat ini sebagai kekurangan? Masya Allah. Karena itu ikhwat iman. Sadarilah. Bahwanya bersyukur itu perlu latihan. Tidak mudah. Tidak mudah untuk bersyukur itu karena ternyata selama ini sekedar mengakui nikmat saja kita itu tidak tidak bisa atau belum mampu, belum bisa mengakui nikmat itu sebagai nikmat. Dan masih banyak nikmat Allah yang kita anggap itu sebagai kekurangan. Kapan kita bisa merasakan nikmat? Ketika nikmat itu telah hilang. Ketika kita mendapatkan waktu luang misalnya Aduh saya itu tidak ada kerjaan. Coba carikan kerjaan lah untuk saya daripada nganggur seperti ini. Kita menganggap bahwa adanya waktu luang itu adalah masalah bagi dalam hidup kita. Padahal sebenarnya tidak. Alhamdulillah punya waktu luang mas. Saya itu pengen cari waktu luang susah. Lagi mau tidur datang tamu. Lagi mau datang ini mau istirahat tengah malam karyawan ngetok. Tidak bisa istirahat saya itu. Oh ternyata iya ya punya waktu luang itu nikmat. Ada lagi yang merasakan Aduh kapan saya itu dewasa Terus kenapa kalau udah dewasa Ya ingin segera nikah gitu loh Padahal ketika sudah tua Kapan saya itu bisa kembali ke anak-anak Kenapa tidak bisa kembali kepada anak-anak Indah semuanya ya Ketika sudah tua pun Aduh kok sudah tua saya sudah tidak kuat Badan saya dan tidak sekuat dulu Ngangkat 10 kilo aja sudah terasa pegel-pegel badannya sudah lemah, turun tangga sudah tidak bisa, naik tangga apalagi. Terus gimana? Ini banyak yang menyesali masa tua. Padahal masa tua itu adalah nikmat, Pak. Kok bisa Ustaz? Berarti kan masa tua bentar lagi mati, Ustaz. Iya, Pak. Mati itu masuk surga, Pak. Masih mati itu bagi orang yang beriman itu adalah nikmat. Karena itu diantara etika mengusung jenazah adalah dengan menyegerakan. Jangan pelan-pelan, tapi jangan lari, bisa jatuh nanti. Sedang-sedang saja, disegerakan. Asri'u bil jenazah kata Nabi. Kalau engkau membawa jenazah, segerakan, jangan pelan-pelan. Fa in taku khairan fa khairun tuqaddimunahu ilaih. Kalau dia adalah fa in taku salihan, kalau dia adalah jenazah yang saleh, maka berarti engkau menyegerakan nikmat kubur kepadanya yang akan dilanjutkan dengan nikmat akhirat. Tapi kalau dia jenazah ini jenazah yang buruk, fasyarran tadaunahu an riqabikum. Kalau dia jenazah yang buruk, yang fasik, maka kalian segera meletakkan kejelekan dari bahu kalian. Subhanallah. Orang yang meninggal dunia, orang mukmin meninggal dunia, meninggal dunia itu lebih baik dibanding hidup dia di dunia. Karena itulah dahulu orang-orang saleh, para mujahidin, Rib'i bin Amir misalnya. Ketika ia datang ke panglima perang Romawi, dia mengatakan ataitukum bi qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah wahai rustum aku membawa pasukan perang yang mereka itu lebih senang mati dibanding hidup tapi bukan berarti bunuh diri kalau mereka gugur di medan perang itu mereka lebih senang dibanding mereka pulang selamat subhanallah satu pasukan yang luar biasa gagah berani berani mati bukan sekedar berani mati memang mencari mati itu yang mereka cari ingin meminta syahadah karena itu seorang Arab yang masuk Islam zaman dulu pak orang Arab Badui datang masuk Islam masuk Islamnya ketika Nabi SAW sedang dalam peperangan ketika Nabi SAW selesai dari perang dan berhasil mendapatkan rampasan perang dia bagi diberi Arabi tersebut bagian dari enam orang. Kata beliau, "Ma'ala aslam tu. Wahai Rasulullah, aku masuk Islam itu bukan ingin dapatkan ini. Walakin an yudraba hahuna fa yakhruju minha jannah. Aku masuk Islam ya Rasulullah karena aku pengen ditebus. Leherku ditembus oleh panah dari sini dan tembus ke sini katanya. Ketika Nabi SAW berperang pada selanjutnya, lelaki tersebut betul-betul digotong oleh para sahabat tepat pada leher yang dia tunjuk keluar pada leher yang dia tunjuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Sadaqallah, Allah. Dia jujur kepada Allah. Dia sepenuhnya berkata jujur, maka Allah penuhi apa yang dia pinta tadi. Subhanallah. Ikhwatul iman. Karena itulah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hal yang mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Dawud, Daud, "An'imal ala Dawuda syukra." Wahai keluarga Dawud hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Nabi Dawud berkata kepada Allah, Ya Allah, kaifa ashkuruka wa syukuru nikmatun minka tujibu syukra. Ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kalau ternyata syukur sendiri itu adalah nikmat. Kita bisa bersyukur itu adalah nikmat yang baru yang harus kita syukuri kembali. Kembali kita bersyukur maka itu syukur itu adalah nikmat yang baru lagi. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, aku tidak bisa bersyukur dengan sepenuhnya." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana balagt wahai Musa atau wahai Daud, saat inilah engkau benar-benar bisa mensyukuri nikmatku." Ketika engkau merasa bahwa engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai pun syukurmu itu adalah nikmat dariku. Ketika engkau memahami itu, maka saat itulah engkau benar-benar syukur kepada. Namun sayang, betapa banyak dalam hidup kita nikmat Allah yang kita anggap sebagai nikmah, sebagai bencana. Betapa banyak nikmat yang kita anggap itu sebagai beban dalam hidup. Punya anak banyak, beban dalam hidup. Kemudian rumah sempit. Aduh rumah saya itu susah mas, kenapa? Sempit rumahnya. Apa-apa sempit sudah. Tidak enak punya rumah sempit itu, padahal itu nikmat. Karena yang rumahnya besar ngeluh juga, mas rumah saya kebesaran Susahnya nyapunya. Saya dulu waktu bangun tuh gara-gara anaknya banyak. Setelah anaknya sekarang rumah tangga sendiri, mereka rumah-rumah sendiri sekarang tinggal kami berdua, kakek dan nenek sudah tua renta. Kotor semua rumahnya, susah punya rumah besar itu. Subhanallah. Yang rumahnya besar bilang susah, yang rumahnya kecil bilang susah. Dari mana kita bersyukur? Karena jangan besar kepala kita itu sudah bersyukur. Makin bersyukur nikmat itu harus kita latih. Butuh latihan yang berat. Pertamanya adalah dengan mengakui itu adalah nikmat. Menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita bergelimang dalam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada pada diri kita itu adalah nikmat dan kemudian kita mensyukurinya. Dan di antara mensyukuri nikmat ialah dengan cara mengakuinya Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, tampakkanlah. Banyak dari kita yang tidak mau menampakkan nikmatnya. Tidak mau mengakuinya. Mas berhasil ya? Enggak gagal kok. Masya Allah. Berhasil dibilang gagal. Mas baru dapat uang banyak ya? Enggak. Sedikit. Masya Allah. Padahal banyak pak. Tapi terus kita anggap itu sedikit. Kita kurang. Kita tidak merasa itu dapat banyak. Ini yang bisa saya sampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka uh, wawasan kita tentang hakikat dari rezeki yang barokah bahwa memang keberkahan itu adalah satu hal yang sangat krusial dalam hidup kita bukan hanya dalam urusan rezeki karena itu wajar bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan itu bagian dari ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah ucapan yang harus kita ucapkan Ucapan yang harus kita hayati, kita ilhami, bukan rutinitas yang kita ucapkan tanpa ada penghayatan. Ini adalah doa yang harus kita saling mendoakan sesama kita agar betul-betul keberkahan bukan hanya untuk kita tapi adalah untuk semua saudara kita. Allah taala Jazakumullah khairan. Alhamdulillah untuk sesi kedua ini kami persilahkan para jamaah untuk memberikan sedikit pertanyaan uh, Kita batasi dengan dua pertanyaan dari uh, kalangan ikhwah Tafadul Nanti aja Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau bertanya sama Ustaz tentang uh, apa mengkonsumsi gaji yang mana gaji tersebut hasil daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Uh, eh, di mana di masyarakat kita atau bahkan di negara kita bukan rahasia umum lagi kalau ada suatu pekerjaan, kita harus melalui proses dengan sogok menyogok. Apakah dia untuk menjadi pegawai baru ataukah menaik, untuk naik golongan atau naik ke tingkat? Bagaimana hukumnya Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, hukum memanfaatkan uh, eh, fasilitas kredit dari bank ribawi hukumnya jelas haram. Eh, cuman manakala kita mendapatkan suatu pekerjaan yang pekerjaan tersebut nilainya cukup besar dan di tempat bermukim kita itu ada juga bank syariah eh, cuman dia tidak bisa apa memenuhi kebutuhan yang kita minta kepada bank syariah tersebut apakah kita diperbolehkan untuk memanfaatkan bank-bank konvensional itu barangkali dua pertanyaan Ustaz. Syukron. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya dua berbeda tapi muaranya sama. Dalam kaidah dinyatakan bahwasanya at utabi. Hasil dari suatu hal itu nilainya hukumnya sama dengan hal tersebut kalau sumbernya itu dari haram maka hasilnya pun haram. Para ulama telah sepakat bahwasanya riswah menyuap atau sogok menyogok itu haram hukumnya. Bahkan Nabi mengatakan ar wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang disogok itu sama-sama e, masuk neraka. Karena itu haram, tidak boleh kita sogok menyogok atau suap menyuap. Dengan demikian Apapun yang kita dapat dari praktek haram, menyokok, menyuap, atau menggunakan modal yang haram, maka hasilnya pun ikut haram, sama saja. Adapun tadi, Bapak mengatakan bahwa di Indonesia itu hanya ada dua model bank, bank konvensional dan bank syariat. Bapak itu orang Jawa lupa bahasa Jawa. Ada bank Ali, ada bank Umar, ada Bank Abdullah. Jadi kalau tidak dapat bank konvensional atau bank syariat kan masih ada Bank Abdullah, Pak. Hmm. Kenapa kita tidak membuka opsi kongsi usaha dengan teman kita, dengan saudara kita, berbagi per proyek misalnya ini ada proyek kalau saya biayai sendiri saya tidak mampu, ayo kita kerjakan bersama. Anda 50% saya 50% atau 30 30 datang lagi orang 3 40% kontraknya per proyek, tidak mesti harus dia tanam saham ke perusahaan kita. Dia kita investasi atau menggalang investasi per proyek. Jadi proyek ini telah terlaksanakan selesai, tidak ada lagi e, kelanjutan misalnya. Ini solusinya, Pak. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti itu sehingga ini adalah pemberdayaan ekonomi umat namanya. Tapi kalau kita hanya menutup mata hanya ada dua bank, kasihan Bang Abdullah tidak diakui Pak ada Bang Abdullah, Bang Ahmad, Bang Umar yang itu insya Allah mereka juga kalau kita bisa meyakinkan proyek kita ini adalah proyek yang prospek dengan perhitungan hitungan yang profesional yang jelas insya Allah banyak yang mau investasi dan tidak mesti harus investasi itu nilainya besar kenapa kita tidak berdayakan orang satu desa kumpulkan satu desa yuk kita saya yang menjalankan ada proses seperti ini prospek-prospek dan ini seperti ini modelnya kita yakinkan dijalankan insya Allah itu bisa itu seperti itu Pak namun itu memang butuh keberanian dari kita untuk me me me melakukan terobosan tersebut ini ada satu pertanyaan mana yang dilakukan bersedekah atau membayar utang kalau kita e, kalau harta kita hanya cukup untuk sedekah tapi belum cukup untuk bayar utang yang jelas bayar hutang. Jangan sampai sedekah sebelum kita bayar hutang. Bayar hutang kecuali kalau hutangnya belum jatuh tempo. Boleh kita bersedekah asalkan sedekah yang yang kita keluarkan tidak mengganggu perencanaan bayar hutang yang kita rencanakan. Karena bayar hutang itu terutama yang hutangnya besar, itu harus ada perencanaan. Bisa jadi per bulan kita harus menyisihkan sekian agar ketika jatuh tempo utang bisa dilunasi. Selama tidak sampai mengancam apa namanya target pelunasan utang maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau hanya ada pilihan dua, bayar utang atau zakat. Kalau zakat ya, kalau sedekah ya utangnya ditunda. Kalau bayar utang ya tidak usah sedekah maka jawabannya bayar utang dulu. Karena bayar utang itu hukumnya wajib aini, fardu ain. Sedangkan sedekah itu sunnah. Bagaimana hukumnya kita menyimpan uang di bank dengan tujuan untuk naik haji sehingga sedekahnya tidak banyak? Ya tidak masalah, tidak usah disimpan di bank juga tidak apa-apa, disimpan di rumah atau di mana saja. Untuk apa namanya disisikan haji untuk membayar haji itu boleh-boleh saja. Namun ingat ketika jatuh tempo ya harus disakati Kecuali kalau sudah kita storkan, Sudah kita storkan sebagai ONH kita, biaya haji sudah disetorkan ke rekening pemerintah maka sudah tidak wajib di zakati karena itu sudah keluar dari tangan kita tapi kalau hanya ditabungkan di rekening pribadi maka itu wajib di zakati dan ingat bunganya jangan digunakan bunganya jangan digunakan namun alhamdulillah akhir-akhir ini sudah ada rekening-rekening di sebagian perbankan syariah yang tidak berbunga dan tidak menggunakan biaya administrasi. Bunganya 0% dan administrasinya juga 0. Sehingga kalaupun kita transaksi, transfer atau apapun itu tidak dikenakan biaya. Tapi kalau kita menyimpan berapapun juga tidak ada bunganya. Itu alhamdulillah sudah ada. Ini menjadi solusi bagi orang yang khawatir nyimpan uang di apa namanya di rumah sendiri. Tapi kalau kita masih ya nanti tidak ada tambahannya ya ini berarti kita sudah ingin mengambil riba. Adapun perbankan yang katanya perbankan syariat itu belum syariat itu baru namanya namun hakikatnya belum belum syar'i. Saya yakin teman-teman pengusaha yang hariannya bergelut dengan dunia usaha akan tahu akan tahu seperti apakah model perbankan yang ada di zaman sekarang ini. Belum sepenuhnya syar'i baru sebatas namanya saja. Saya bekerja di perusahaan yang menurut saya ada subhatnya, tapi saya harus cari nafkah untuk keluarga saya. Bagaimana menurut pendapat dan sanustad dengan kondisi saya ini? Ya, kita harus pilih Perusahaan yang bergerak di bidang halal, maka kita halal bekerja di sana walaupun di salah satu devisinya devisanya itu haram maka itu urusan dia asalkan kita tidak bekerja di devisi yang haramnya dan tidak ada kait mengaitnya dengan urusan yang haram itu bahkan di perusahaan-perusahaan yang ada sekarang rata-rata perusahaan yang ada tata kelola keuangannya masih menggunakan tata kelola konvensional kalau menghutangkan ya memungut bunga, kalau berutang ya membayar memberi bunga. Sistem keuangannya, tata kelola maka itu urusan pemilik perusahaan. Asalkan kita bekerja di divisi yang halal, bekerja di tempat yang halal, pekerjaannya halal dan dengan cara-cara yang halal, insya Allah penghasilan kita halal. Adapun masalah dia menjalankan usaha haram di sektor lain, di cabang yang lain, itu sepenuhnya urusan dia. Sepenuhnya tanggung jawab dia. Wallahu taala alam. selanjutnya adalah mengeluarkan zakat mal, apakah harus diberikan kepada orang di mana kita bekerja saja, tidak boleh diberikan ke lain kota, daerah padahal di sana banyak sekali orang yang membutuhkan. Ya. Aslinya zakat itu dibagikan di sekitar rumah kita, di tempat kita tinggal. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tukhadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim dipungut dari orang yang kaya dan dikembalikan didistribusikan ulang kepada kaum fakir miskin di tempat tersebut ini aslinya kecuali kalau fakir miskin di sekitarnya itu sudah berkecukupan atau sudah mendapatkan bagian maka boleh sisanya itu lebihnya didistribusikan di tempat lain namun kalau kanan kirinya belum mendapatkan bagian kita sudah kirim ke tempat lain maka tidak tidak dianjurkan seperti itu bahkan itu dilarang kita bagikan ke sekitar rumah kita sekitar tempat usaha kita itulah yang paling berhak menerima dan kalau memang ada sisa karena zakatnya banyak silakan sebagiannya disalurkan ke tempat lain insya Allah tidak masalah apalagi kalau di tempat lain itu ada kaitannya dengan kekerabatan ada sekeponakan, paman, bibi atau yang lainnya yang mereka membutuhkan. Itu boleh seperti itu. Wallahu taala Bagaimana hukum bekerja menggunakan software bajakan? Tidak boleh. Ini namanya mencuri. Namanya saja pembajak. Pembajak itu konotasinya dua. Ya, pembajak yang menggarap lahan itu sawah itu pembajak. Nah kalau itu tidak insya Allah tidak apa-apa. Tapi yang kedua pembajak itu selalu negatif. Bajak laut itu pasti negatif konotasinya. Karena itu software adalah sewa. Akad kita dengan yang membangun software itu adalah akad sewa hak guna. Sehingga kita tidak membeli kita tidak membeli namun membayar sewa. Sewa penggunaan software. Karena selama kita menggunakan software itu pasti kita akan mendapatkan support, mendapatkan layanan. Kita boleh update, kita boleh komplain dan lain sebagainya. Karenanya kalau kita berusaha bekerja jangan menggunakan software Bacakan. Apalagi alhamdulillah zaman sekarang banyak apa namanya software-software yang gratisan. Kalau memang gratis banyak yang serupa Fungsinya sama, sudah banyak sekali software-software yang gratisan open office dah ada macam-macam dengan berbagai macam e, fasilitas yang hampir sama dengan yang berlisensi. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang cara memperoleh proyeknya dengan cara riswah? Itu tanggung jawab pemilik perusahaan. Anda banyak berkewajiban untuk menegur, menasihati. Selebihnya boleh kalau kita bekerjanya dengan cara yang halal, namun kalau Anda yang disuruh menyuap jangan mau. Anda bagian akutansinya, bagian keuangannya, jangan mau menyerahkan uang suapnya. Dalam pembukuan jangan mau membukukan itu. Jangan mau menghitung itu semuanya. Pokoknya kita tidak boleh berinteraksi dengan praktek haramnya bersinggungan dengan praktek haramnya. Selebihnya halal insya Allah asalkan objek pekerjaan kita adalah halal Allah taala Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada salah satu pertanyaan dari SMS pendengar Radio Muat. Bismillah. Ustaz, apakah kita berdoa dengan memohon ampunan kepada Allah dalam keadaan lapang dan kita menangis? mengingat dosa kita yang kita perbuat apakah dalam tangisan ini merupakan tanda baiknya iman kita dari hamba Allah pendengar radio IKM ya terima kasih atas perhatiannya kalau menangisnya itu di tempat yang sunyi maka itu insya Allah indikasi dari iman tapi kalau nangisnya di tempat keramaian maka itu tidak mencerminkan apa-apa kecuali mencerminkan yang negatif Makanya dalam riwayatnya menangis itu dianggap sebagai suatu hal yang positif kapan? Di saat sunyi. Salah satu dari tujuh orang yang akan mendapatkan naungan di bawah ars Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat adalah orang yang menyebut Allah berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi kemudian dia fafadot ainah matanya menangis pelinangkan air mata Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda menggambarkan tentang keutamaan orang yang menangis karena Allah. Wasan inna Allah haram ala nar antamassa ainan bakat min khasyatillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas api neraka untuk menyiksa, untuk menjilat mata yang menangis. Namun bukan sembarang menangis. Nangisnya karena takut kepada Allah. Tapi kalau menangisnya takut ketahuan orang. Berzinah takut hamil. Berzinah nanti takut kena AIDS. Itu bukan karena khosyatillah. Bukan itu bukan penyesalan. Bukan takut karena Allah, tapi itu takut kepada sesama manusia. Itu dosa kembali. Orang tangisannya itu dianggap kelebihan adalah kalau betul-betul karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Baik, jazakumullah khairan. Untuk sesi selanjutnya mungkin uh, untuk Ikhwan satu kali lagi dan akan dilanjutkan uh, kepada sesi musabakoh. yakni insyaallah Ustaz akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh para jemaah insyaallah ada sedikit uh, door prize berupa Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz mohon pencerah, pencerahan tentang beli barang dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling rasanya sulit Bagaimana kiat-kiat kita untuk kana'ah terhadap penghasilan yang diperoleh. kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama tadi pembiayaan rata-rata itu menggunakan suku bunga Pak ya. Dan itu adalah riba. Harga yang barang harganya 100 akan suku dengan suku bunganya akan menjadi 180. Nah, ini Selama ini Pak kita itu telah terbelenggu Telah dikondisikan Telah menjadi korban propaganda sistem konvensional Mereka akan mengedepankan, menggambar kepada kita mudahnya layanan itu Dipermudah segera hari ini tiga jam cair dan lain sebagainya lima Bahkan dealernya pun mengkondisikan Kalau kita dengan pembiayaan hari itu juga bisa pulang dengan mobil tapi kalau bayar tunai, dilayaninya nanti-nanti, Pak. Dipersulit. Memang dikondisikan. Ini memang ada sebuah apa namanya konspirasi besar sebetulnya, Pak. E, bagi pengamat saya yakin tahu apa maksud konspirasi di sini. Tapi intinya memang sistem kapitalis menginginkan agar apapun aktivitas ke ekonomi yang kita jalankan para apa namanya pembesar-pembesar ekonomi yang mereka itu tuan-tuan kapitalis itu tetap bisa mendapatkan. Bapak beli mobil, juragannya sana bisa dapat untung dari pembelian bapak, walaupun dia bukan penjualnya. Dengan apa? Dengan fasilitas pembiayaan itu. Ketika kita menggunakan pembiayaan dari bank, otomatis komisaris bank walaupun dia tidur mendapatkan keuntungan dari pembiayaan kita. Walaupun kita bisa beli tunai, kita akan dibujuk-bujuk untuk menggunakan fasilitas kredit. Inilah sistem kapitalis. Dan kalaupun kita betul-betul tidak mampu beli tunai, kapitalis betul-betul menerapkan sistemnya, betul-betul kejam. Sudah tahu ini orang miskin, butuh kendaraan motor. Itu pun apa? Kamu harus store bagian keuntungan kepada kami dia tidak mau memberi dana talangan yang free, apa yang bebas bunga, tidak mau. Walaupun miskin tetap saya harus makin besar kalau Anda menjalankan aktivitas ekonomi apapun. Saya harus bisa semakin besar. Pokoknya tidak boleh ada orang yang beraktivitas ekonomi kecuali harus setor keuntungan kepada mafia kapitalis. Pada karena itu lihatlah konglomerat-konglomerat dimanapun termasuk di negara kita pasti mereka berambisi untuk membangun atau mendirikan bank. Karena bank itu adalah cara paling mudah untuk menghisap kekayaan rakyat. Rakyat nabung ya dapat untung, rakyat bekerja untung, bayar dapat untung, nagih dapat untung rakyat dapat gaji, mereka dapat keuntungannya. Padahal gajinya berapa, Pak? Itu masih ada biaya administrasinya. Dipotong. Rakyat punya uang, mereka harus dapat untung. Tidak punya uang juga untung. Uniknya gini, Pak. Lihatlah kalau Bapak renungkan mata rantai setan sistem ekonomi kapitalis. Bapak punya tanah, luasnya seribu hektar. Dibeli oleh mereka, Pak luas tanah Bapak besar, masuk luas sekali Pak ya. Saya beli, berapa kamu mau beli? seribu hektar. Sekian ratus miliar. Oke, bagus, harganya bagus, saya setuju. Silahkan ambil tanahnya. Nanti dia akan datang lagi, Pak. Duitnya jangan simpan rumah, Pak. Ini duitnya banyak sekali, Pak. Kalau Bapak simpan rumah nanti tidak aman. Terus gimana? Disimpan di saya saja. Ini saya kasih kartu. Gesek. Dan ini buku tabungannya Pak ya. Nanti kalau butuh silakan digesek. Kalau butuh lebih besar silakan datang ke customernya saya. Atau namanya customer service saya. Akhirnya uang yang ratusan miliar tadi. Yang kita dapat dari penjualan tanah. Siapa yang gunakan lagi Pak? Dia lagi Pak tanahnya dia yang bangun, dia yang jual lagi dapat untung berlipat ganda jadi perumahan. Ketika sudah berupa uang, kita tidur dikasih secara kertas sama kartu yang harganya 10 ribu rupiah. Uang yang 100 miliar, 200 miliar itu siapa lagi yang gunakan? Digunakan dia untuk bangun lagi dengan tanah kita dibangun sama dia. Dibangun. Setelah itu jadi rumah. Kita suruh beli lagi Beli pak tuh rumahnya sudah jadi bagus sekarang pak, kita beli. Kembali lagi store, dipotong dari tabungan kita. Dikurangi lagi. Kita menghuni tanah kita, rumah dibangun dengan uang kita. Kita suruh bayar lagi. Itu terus seperti itu. Dan ketika kita mau beli perabotan, kata mereka, Pak, daripada susah-susah bawa uang, kartu geseknya, Pak digesek pak, seret, ada biaya administrasinya pak, karena rekeningnya ternyata beda, rekening balik lagi kepotong. Terus seperti itu kapitalis. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya harta kita itu habis dan kita hanya mendapatkan angka di komputer. Belum selesai pak. Kata mereka, pak ini ada inflasi, penurunan nilai uang. Jadi Bapak dulu 100 miliar itu bisa tan Bapak jual tanah itu. Sekarang 100 miliar separuhnya pun tidak dapat Pak. Karena inflasi. Terus setiap tahun digrogoti dengan inflasi. Sedangkan konglomerat uangnya tidak dibentuk dalam dalam wujud apa? Dalam bentuk uang. Diwujud dalam bentuk emas, dalam bentuk aset, tambang, dia apa namanya perkebunan, dia beli tanah, dia investasi, gedung, yang nilainya akan terus naik. Sedangkan kita yang punya tanah, punya aset, dikasih uang angka dalam komputer yang nilainya akan terus dikurangi, dikurangi, dikurangi. Itulah kapitalis. Sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Karena itu, kalau ingin membeli barang, kalau belum mampu jangan dipaksakan, Pak. Nabung dulu, kalau bapak mengatakan, lah kapan bisa belinya? Saya akan balik berkata, kapan bapak bisa melunasi cicilannya itu? Bapak katakan 10 tahun. Saya bilang 5 tahun bapak bisa beli tunai. Kalau bayar 180 bapak bisa 10 tahun, 100 juta 5 tahun insya Allah bisa. Suatu hari, saya di Lombok ketika memaparkan tentang haramnya sistem eh, kredit perbankan, ada salah seorang perkataan, Ustadz saya itu PNS gaji saya cuma 3 juta Ustadz. Kapan saya bisa beli rumah, apalagi mobil? Ini rumah dengan 3 juta gaji saya, istri saya sekian juta, akhirnya terkumpul sekian juta, itu untuk bayar cicilan KPR, itu akhir bulan kami itu sudah susah makan. Kok tidak boleh bayar? Kira kapan kami bisa punya rumah, Ustaz? Saya jelaskan, Pak. Kalau Bapak seperti itu cara berpikirnya sampai mati tidak bisa beli rumah. Kenapa? Rumah Bapak tadi itu yang dibeli dengan KPR belum lunas Bapak harus KPR lagi. Kenapa rumahnya sudah harus direnovasi? Belum selesai. Sudah rontok semuanya, harus direnovasi. Masuk lagi ke pembiayaan renovasi rumah. Belum selesai, masa mau rumah tanpa isi? Perabotnya kan harus kredit lagi. Kulkas kredit, mesin cuci kredit. Belum lunas sudah rusak. Kredit lagi sampai mati Bapak kredit terus tidak selesai. Bapak mau tidak? Beli rumah tanpa harus kredit. Mau itu yang saya mau. Ya, yang Bapak tadi katakan tadi, tolong jangan beli dulu, sisihkan. Yang tadi katanya bapak punya penghasilan dengan istri kira-kira hampir 6 juta, 5 juta sekian. Yang harusnya bapak setorkan ke kredit, itu sisihkan dulu. Ditabung. Nanti kalau sudah terkumpul, beli tanahnya dulu. Kalau sudah tergabung, bangun dulu walaupun dengan pasang bata bisa dihuni dulu. Nanti mulai sedikit-sedikit baru satu tahun pak satu tahun setengah kira-kira saya menyampaikan itu dia kirim pesan Alhamdulillah saat sekarang sudah punya rumah dan punya mobil walaupun second Kenapa? Karena ternyata ketika uangnya terkumpul gatel tangannya pak ini ada uang nih bisa buat usaha nih berubah rencananya dari beli rumah nabungnya ketika ternyata ada terkumpul 20 juta ini berarti kan bisa jadi modal usaha ini 20 juta mulailah usaha dan ternyata sukses dalam satu tahun setengah dia sudah beli rumah dan mobil second. Karena pola pikirnya berubah, Pak. Kemarin dia tidak berpikir wirausaha. Kenapa? Karena ya untuk makan habis, makan habis. Ketika sudah tahu, oh ternyata bisa menyisihkan 20 juta ya dalam 8 bulan, 7 bulan. Mulailah dia berpikir, ini modal. Dia mulailah berwirausaha. Dia bisa beli rumah dengan tunai. Dalam satu setengah tahun, Pak. Inilah pola pikir harus kita rubah. Pola pikir kita itu harus kita rubah, Allah taala. Kemudian tadi yang kedua, e, tentang apa, Pak? Yang kedua? Kiat untuk kenaah, ya Pak. Bapak ambisi juga rezekinya tidak tambah. Kona'ah juga tidak berkurang. Lah buat apa serakah? Buat apa ambisi? Kita harus berpikir jernih. Untuk apa kita bernafsu? Saya ingin, pengen, tapi toh juga tidak apa-apa, cuman pengen saja, tidak bisa punya kan? Kona itu adalah pilihan. Walaupun seringkali itu harus diawali dengan keterpaksaan. Pertama, terpaksa kona'ah. Kita sadar, terkona kona'ah. Lalu saya teriak, menjerit juga tidak bertambah, diam juga tidak berkurang. Ya sudah, diam saja enak. <laughs> Biasakan seperti itu. Pertama, terpaksa kona'ah. Lah buat apa ngoyo kata orang, memaksa diri, mikir ini dan itu, sampai apa ambisi dan ini dan itu sampai tidak bisa tidur malam. Toh juga rezekinya tidak bertambah. Pertama itu dimulai dengan terpaksa. Karena dalam pepatah dikatakan Allah bisa karena biasa, Pak. Rasulullah SAW mengatakan dalam ini sebagai contoh innamal ilmu bitta'allum Istilahnya ilmu itu didapat dengan apa? Dengan belajar. Wal hilmu bitahallum dan sabar itu diperoleh dengan proses apa namanya? E, tahallum, menyabar-nyabarkan diri. Saya tahan-tahan diri, itu namanya proses. Suatu hari sahabat e, Abu Sa'id Al-Khudri itu penduduk Madinah asli, Pak. Ketika Nabi membagi harta dia orang miskin sebelumnya, memang dari keluarga miskin, menikah pun masih miskin. Sehingga kata istrinya, kamu kenapa tidak minta uang kepada Nabi? Itu lihat Nabi bagi-bagi, semua yang datang dikasih. Kenapa kamu tidak minta? Kata Abu Said, saya malu. Sekali ribut dengan istrinya, dua kali, tiga kali tidak kuat juga. Akhirnya Abu Said pergi. Dengan rencana minta uang kepada Nabi. Karena memang Nabi sedang bagi-bagi harta. Setibanya di sana, pas mendengar Nabi bersabda, Man sa'alana a'tainah. Siapapun yang minta kepada kami, akan kami beri. Kata Abu Said, wah peluang. Bakal dikasih. Dan di depan mata beliau, sekian banyak orang dikasih. Abu Said belum sempat mengutarakan keinginannya. Namun dia keburu mendengar hadis ini. Wa manistagna barang namun barang siapa yang merasa tidak butuh yughnihillah pasti Allah akan segera jadikan dia orang kaya kata dia mending pulang <laughs> saya milih ini saja tidak minta saya merasa kaya saya merasa berkecukupan karena dijanjikan kalau merasa berkecukupan akan menjadi kaya saya milih ini dia pulang dengan tangan hampa. Kata istrinya, "Mana?" Katanya kata Nabi, "Waman yastagni yughnihillah." Barang siapa yang merasa kecukupan akan segera Allah beri kekayaan. Saya milih yang ini. Subhanallah, tidak selang berapa lama. Abu Sa'id Al-Khudri menjadi orang Ansar terkaya. Dari tadinya miskin untuk makan saja tidak punya, namun karena tatkala dia merubah pola pikirnya, waman yastagni Barang siapa yang merasa berkecukupan, mampu bisa mencukupi dirinya sendiri, Allah akan berikan dia kecukupan. Dan itu betul-betul terwujud. Sehingga tidak lama dari itu beliau menjadi orang terkaya, orang ansor terkaya. Itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Sa'd Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu wa